Intinya secara umum kondisi umat ini sudah seperti yang dikatakan oleh Rasulullah di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad latunqadanna ural islami urwatan urwatan tali Islam itu telah lepas seutas demi seutas. Kullaman taqadad urwatun tashabbathan nasu billati taliha. Ketika lepas satu, maka orang pegang berikutnya. <clears throat> Fa'awwaluha naqdan al-hukmu wa akhiruha as-salah. Yang pertama kali lepas adalah sistem dan juga hukum Islam. Wa akhiruha as-salah dan yang paling akhir adalah salat. Artinya pengamalan Islam semakin hari itu semakin pupus. Bahkan Islam hanya tinggal simbol-simbol di kulit. Secara umum mungkin kita masih menemukan masjid tapi kosong dari kemakmuran dan jamaah. Secara umum kita masih menemukan walimah ala Islam tapi sudah banyak kecampuran tradisi penyimpangan dan kebid'ahan. Secara umum kita masih melihat orang mengenakan hijab jilbab <clears throat> tapi sudah kecampuran berbagai macam tabarruj bahkan sudah hampir masuk ke dalam hadis Rasulullah munculnya nisaun kasiatun ariyat perempuan yang pakaian tapi telanjang Secara umum kita melihat orang menghidupkan sunnah tapi hanya parsial hanya dalam hal-hal yang sangat khusus dan sangat-sangat tertentu. Contoh orang bisa nyunah dalam makan minum tapi dagangannya, jual belinya muamalahnya, bertetangganya keluar dari sunnah. Orang bisa nyunah pakaiannya, tetapi di dalam mencari harta, di dalam bersosial, di dalam berekonomi jauh dari Islam. Inilah sehingga pernah Hudzaifah ibnul Yaman kumpul-kumpul sama sahabatnya Kemudian dia menumpuk dua batu. Lalu menanyakan kepada mereka, "Apakah kalian melihat cahaya di antara tumbukan batu ini?" Maka para sahabatnya menjawab, "Tidak, kecuali sedikit." Maka beliau mengatakan, "Tidaklah tersisa dari sunnah nanti kecuali sebesar cahaya di antara dua tumbukan batu. Merajalela bid'ah menyedikit sunnah sampai ketika bid'ah ditinggalkan orang mengatakan turikati sunnah sunnah telah ditelantarkan. Coba bid'ah yang ditinggalkan orang mengatakan sunnah ditelantarkan. Inilah kenyataan yang kita temukan. Nah, hadirin salian yang dirahmati Allah. Amalan pertama kali yang banyak dilewatkan, dilupakan oleh orang zaman sekarang adalah mengikhlaskan amal dan ibadah karena Allah. Kita sangat sering menemukan orang mengajak untuk ikhlas. Tapi ternyata paling tidak ikhlas. Kita sering mendapatkan petuah tentang keikhlasan. Tapi hadirin salian, amalan-amalan kita masih banyak terkotori dengan ria, sum'ah, dan berbagai macam intrik-intrik karena manusia. Karena memang sulit. <clears throat> Seperti yang dikatakan oleh Sufyan as sawri Sesungguhnya al-ikhlasu aziz, ikhlas itu sangat mahal. Ya. Ma'alastu syai'an ashadda al ikhlas. Tidaklah saya membenahi sesuatu yang lebih sulit ketimbang ikhlas. Hampir kita sulit untuk menemukan sosok suami atau istri yang ikhlas dalam berumah tangga hampir kita sulit temukan pegawai yang ikhlas di dalam mengabdi, di dalam beramal, di dalam bekerja. Sulit kita temukan pejabat ikhlas, rakyat ikhlas, guru pun ikhlas, sulit. Maka kita sekarang ini menemukan hanya sekedar pengajar, tidak menemukan pendidik. Seorang yang pejuang itu biasanya nggak hitung-hitung materi, nggak hitung-hitung waktu, nggak hitung-hitung tenaga. Coba sekarang ada guru, apalagi di pondok, diajak rapat, keluar waktu sedikit aja, sudah kayaknya mengorbankan suatu yang besar. Menyisihkan waktu tambahan di luar ngajarnya, di luar pekerjaannya, di luar jadwalnya, kalau tidak ada lemburannya sudah juga hitung-hitung. Ini sulit. Apalagi hadirin sekalian, sekarang ini ta'awun 'alal birri wa taqwa. Mana Anda sekarang gotong royong, kerja bakti. Semua dinilai dengan uang. Jarang menilai sesuatu itu dengan pahala, ya. Jarang sehingga diri salian kalau kita lihat amal sosial ya di masyarakat sampai bantu membantu. Sampai sekarang gotong royong. Tetangganya pindahan rumah, tetangganya membenahi rumah, tetangganya kesulitan, tetangganya sakit, sampai nganterin ke rumah sakit dihitung bensinnya. Sudah sulit jadi banyak orang menyangka ikhlas itu cuma di sholat. Umroh diperlukan ikhlas, iya. Haji diperlukan ikhlas betul. Sholat, puasa. Tetapi hadirin sekalian membantu tentang tetangga saat dia kerepotan. Bahkan hadirin sekalian sampai Rasulullah SAW memotivasi kita kalau kita tidak bisa berbuat baik, minimal kita bantuin saudara kita angkut barang ke kendaraannya. Sodako. Ya, ini sudah jarang kita temukan. Hadirin sekalian, kita definisikan ikhlas, kemudian setelah itu dalil-dalil ikhlas dari Al-Quran, Sunnah dan pernyataan ulama. Kemudian setelah itu kita beri contoh uh, satu persatu. Hadirin sekalian, ikhlas menurut arti bahasa adalah murni. Al-ikhlas makanya disebut labanun khalis eh, itu yaitu susu yang murni. Al-ikhlas lillah <clears throat> ikhlas karena Allah fit di dalam ketaatan Peter Kirria dengan meninggalkan Ria, Ya. Yaitu dalam suatu istilah lebih mendasarnya tasfiyatul amal membersihkan seluruh amal bisalihin niyah dengan lurusnya niat anjam anjami'i syawa'ib syirik dari seluruh unsur syirik dengan demikian Eh, tidak tersisa satu amal pun untuk manusia. Makanya para ulama mendefinisikan ikhlas itu adalah tidak ada bagian sedikit pun dari kamu untuk unsur dunia. Alias keuntungan dunia kita tidak dapat sama sekali. Itu ikhlas. Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita di dalam firman-Nya wa umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Jadi kalau ibadah itu mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi Allah, termasuk salat, puasa, zakat, haji, bertetangga, birrul walidain, bersosial, termasuk cari nafkah, termasuk ada yang mendidik anak, menyekolahkan anak, kalau memang itu masuk ibadah, maka wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. menyekolahkan anak butuh keikhlasan. Hadirin sekalian, kalau kita itu ikhlas dalam menyekolahkan anak dan tahu fungsi pendidikan, gak ada ceritanya orang mengeluh menyekolahkan anak. Di mana ceritanya mengeluh? Coba untungnya pendidikan. <clears throat> di akhirat Rasulullah SAW memberikan suatu <clears throat> hadiah yang sangat besar. Pernah ada suatu riwayat orang dimasukkan surga yang derajatnya sangat tinggi. Kemudian dia penasaran, anna hada dari mana ini semua? Maka dijawabnya bistighfari waladikalaka karena istighfarnya anakmu. Masya Allah waladin salihin yad'ulah merupakan suatu perkara yang tidak terputus setelah wafatnya seseorang. Bahkan ada di salian, jangankan kesolehan anak, wafatnya anak saja, masya Allah, apa kata Rasulullah SAW? Ma min abde, ma min muslimaini yamutu lahuma salasatu auladin lam yablughul hinsa illa adkhalahumullahu al-jannata bifadlin min. Tidaklah ada dua muslim suami istri yang ditinggalkan anaknya dan tiga. Tiga-tiganya meninggal dunia sebelum balik. Maka Allah akan masukkan surga berkat rahmat dan karunia Allah. Bahkan ketika saat sang hamba ditinggalkan anaknya meninggal dunia. Maka Allah mengatakan kepada malaikat, ubnu lahu baitan fil jannah bangunkan rumah di surga wasammuhu bi baitil hamdi berilah nama dengan baitul hamdi coba bayangkan ikhwan hanya sekedar menyingkirkan jalan eh penghalang di jalan kata Rasulullah SAW fa innar rajula la yataqallabu bil jannah li syajaratin naza'aha antariqin nas tu'dihim Ada orang yang bergelimang nikmat di dalam surga karena dia menyingkirkan pohon yang mengganggu jalan orang ketika saat jalan. Allahu akbar. Karena ikhlas. Sampai keikhlasan itu memberikan suatu hadiah besar. Ada seorang pelacur, pelacur dimasukkan oleh Allah surga karena memberi minum apa anjing ikhlas karena Allah ya dan ini jangan sama sekali di terus kemudian meremehkan pelacurannya tidak ya ada orang yang akhirnya ah pelacur aja juga akhirnya masuk surga tidak ini nilai keikhlasan hanya sekedar apa sih nilainya air yang dimasukkan ke dalam sepatu botnya pelacur tersebut dari sumur kemudian dibuat untuk minum anjing. Allah hargai di dalam hadis Rasulullah syakarallahu laha Allah bersyukur karena keikhlasannya ini dan Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan id qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin ini juga memberikan makna keikhlasan alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maksudnya ahsanu amala aswabuha wa akhlasuha, yang paling benar dan paling ikhlas. Okelah, insyaallah di antara kita kalau beramal insyaallah sesuai dengan sunnah. Di antara kita sudah masyur ittiba sunnah. Tapi setan seperti yang dikatakan oleh para ulama, Ketika sekarang tidak bisa menggoda orang lewat benernya, maka dirusak lewat ikhlasnya. Kalau orang tidak bisa dirusak lewat ikhlasnya, dirusak lewat benernya. Maka orang kalau sudah merasa benar sesuai dengan dalil, teledor di dalam keikhlasan. Yang penting kan benar. Kalau orang itu sudah ikhlas, dibikin teledor di dalam kebenarannya. Yang penting kan ikhlas. Maka kita seimbang dalam hal tersebut memang tidak mudah. <clears throat> Makanya orang itu bisa alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa yahsabuhum annahum yuhsinuna Sunnah. Ada orang di dunia tersesat amalnya, usahanya, menyangka dia telah berbuat baik. Bagaimana ceritanya? Menyangka dia telah ikhlas atau menyangka dia telah benar. Menyangka dia adalah benar, ikhlasnya dirusak oleh syaitan. Menyangka dia telah ikhlas, benarnya dirusak oleh setan alias ibadahnya belepotan kotor dengan berbagai macam kebid'ahan nasallallahu alafiyah dengan demikian hadirin sekalian para ulama seperti Umar bin Khattab radhiyallahu an selalu di dalam doanya berdoa Allahumma ja'al amali kullahu salihah ya Allah jadikanlah seluruh amal saya soleh Waj'al li wajhika khalisa dan jadikanlah untukmu ikhlas tidak yang lainnya wala taj'al li ahadin syai'a dan jangan sama sekali kau jadikan untuk yang lainnya sekarang kita kasih contoh satu persatu rusaknya amal seorang perempuan di dalam mendidik anak Kadang-kadang masukkan sekolah favorit hanya karena saingan sama tetangganya atau sama saudaranya. Masa saudara saya bisa memasukkan sekolah itu saya tidak atau setingkat itu atau di dalam beramal setiap hari mengasuh anak, meladeni suami, bahkan ada yang nyuci masa hanya karena pamrih supaya ada di antara mereka belanjanya naik, semakin disayang suami. Kata orang maaf supaya suaminya nggak pindah ke orang lain, nggak ikhlas, nggak ikhlas. Ya, ada ada seorang perempuan yang berusaha masya Allah melakukan berbagai macam pengabdian di rumah, ketaatan bagus supaya perhatian suami nggak pindah ke orang lain, nggak ikhlas. Suami juga begitu hadirin sekalian. Di dalam mencari nafkah hanya semata-mata supaya dipandang di, te di tengah keluarganya, dipandang di tetangganya orang berhasil, orang hebat. Enggak ikhlas. Nah, inilah yang harus kita perhatikan. Ya, contoh kecil aja, masya Allah. Ada orang yang datang ke masjid, masya Allah selalu datang di awal soft karena hanya tidak enak kalau dikatakan orang tidak bersegera ke masjid, tidak nyunah, tidak jaga jamaah. Loh kan? Gak ikhlas. Ada ini berat. Ya. Ada orang yang sekarang ini rajin ke masjid hanya supaya dikatakan loh ini loh gaya salafi kalau ke masjid selalu di awal waktu, selalu di sof yang pertama, nggak ikhlas. Ketika sekarang sholat di rumah atau sendirian, surat yang dipilih biasa-biasa saja. Tapi ketika jadi imam, masya Allah, surat yang dipilih yang paling diapal, yang paling panjang, yang paling enak suaranya disajikan, nggak ikhlas. Makanya di antaranya ria syirik khafi orang sholat ketika merasa dilihat diperhatikan orang ditambah gerakannya mungkin uh, pundaknya dimungkrukin, suaranya dilembutkan, bacaannya dimerdukan. Ini semuanya penyakit tidak ikhlas. Sederhana aja, Pak. Ada orang selalu memilih soft pertama di belakang imam, bukan tujuannya untuk mengejar soft yang pertama, yang dikatakan oleh Rasulullah khairu sufufir rijal awaluha sebaik-baik sop laki-laki adalah yang pertama tidak karena di tempat imam ada AC-nya sehingga adem nggak ikhlas yang kemarin tadi malam saya jelaskan ada sebagian entah itu dai dai kalau sekarang jamaahnya banyak semangat jamaahnya sedikit nggak semangat nggak ikhlas Bahkan hadirin sekalian, kalau jamaahnya berkurang, panitia dimarah-marahin. Enggak ikhlas. Begitu juga ada sebagian jamaah kajian pilih-pilih ustaz, pilih-pilih tempat kajian. Kalau kajiannya di tempat ini mau, kalau ini enggak mau, enggak ikhlas. Loh, masya Allah. Enggak tahu di sini kena atau enggak. Saya bukan sengaja untuk jelek-jelekin. Saya bukan sengaja untuk ngeritik, tapi sengaja untuk mungkar. Ya. Karena memang tujuan utama mubalik ngubal barang sing elek, jelek-jelek. Enggak ya, ada masalah. Dengan demikian, ikhlasul amalillah itulah hadirin sekalian inti daripada masalah hidup. Makanya Rasulullah mengatakan salasun la yaghillu bihinna qalbu mri'in mu'min. Ada tiga perkara yang membuat hati seorang mukmin tidak gampang kesel, dongkol dan tidak apa? serba serak. Kadang ada orang dakwah, kenapa ada dakwah kok mutung, ngambek, Subhanallah, ini menunjukkan orang tidak ngerti makna dakwah dan amal soleh. Ngambek, siapa yang diambekin? Ada orang sekarang beraktivitas untuk menjadi pengurus majelis taklim, pengurus masjid, pengurus pesantren atau muasasa ngambek. Siapa yang diambekin? Sama-sama cari pahalaku. Soal posisi ada yang di depan, di tengah, di atas itu posisi duniawi. Tapi semuanya demi menegakkan, menjayakan agama Allah. Orang kalau sekarang mutung-mutungan, ngambek-ngambekan, ini akhirnya kecewa sama ini, ini menunjukkan gak ikhlas. Karena tanda daripada orang itu ikhlas, tidak pernah ada rasa kesel. Wong saya sekarang jadi pengurus majelis ta'lim. Biarpun sekarang saya jadi bendara, wakil bendara, sekretaris, bahkan hanya sekedar menyiapkan kue, itu jalan surga saya kok. Kenapa saya harus kecewa? Kenapa saya harus sakit hati? Karena diginiin, digituin. Contoh juga pengurus masjid. Masya Allah, laporan akhir tahun dihujat, dicela, bahkan dikatain katanya makan duit masjid. Tenang, tenang. Saya bukan karena dia. Amal karena dia, saya karena Allah. Bahkan ada ini sekalian, pembicaraan manusia tersebut semakin membesarkan pahala saya, membesarkan saya di hadapan Allah. Jadilah jalanlah salasatun la yaghillu bihinna qalbu mri'in mu'min. Dan ikhwan, tolong diperhatikan. Tidak serta-merta amal kita terus baik pasti masuk surga. Makanya setan itu menggoda manusia kan ini aidihim dari arah depannya kata Ibnu Abbas urusan akhiratnya wa min khalfihim dari arah belakangnya maksudnya dunianya wa an aimanihim dari arah kanannya yaitu kebaikan wa an syama'ilihim kemaksiatan artinya orang itu bisa masuk neraka karena kebaikan Pak bukankah Rasulullah SAW mengatakan Salasatun awwalu man tus'ar bihimun naru yaumal qiyamah. Ada tiga orang yang pertama kali dimasukkan ke dalam neraka. Siapa? Memang perampok? Tidak. Koruptor juga tidak. Penyembah berhala bahkan tidak. Bahkan alimun. Kata sang penyair, alimun lam yantafi bi ilmihi mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Sang alim yang tidak bisa memanfaatkan ilmunya disiksa oleh Allah sebelum menyembah berhala. Ternyata tiga orang tersebut yang pertama tidak lain adalah rajulun ustushid, orang yang mati syahid. Masya Allah. Siapa yang menyangka? Orang mati syahid ternyata menjadi orang pertama kali masuk neraka. Padahal kata Rasulullah SAW, Al-qatlu fi sabilillah yukaffiru kulla syai'in illa dain. Terbunuh di medan perang itu menghapus segala sesuatu kecuali utang. Ternyata dan sekalian dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka pertama kali. Kenapa? Karena dia berperang supaya dikatakan pemberani. Gak ikhlas. Yang keduanya adalah alim wa khori. Masya Allah. Ustadz alim. Makanya Pak, kalau antum membaca fadilah dakwah itu besar, resikonya juga besar. Apa aja? Antum lihat resiko, keuntungan semakin besar, resikonya juga apa? Dagang besar. Saya sekarang tanya sama antum, kerugian tukang bakso cilok sama kerugian kontraktor mana yang lebih gede? Kontraktor. Sekarang begitu juga Masya Allah, alim. Coba ketika dia tidak bisa mencontohkan, dimasukkan ke dalam neraka, perutnya keluar dan ususnya apa? Uh, apa itu? Amrol ya, apa? Apa Terburai, terburai. Ditonton orang kanan kirinya. Makanya ada salian ketika kita membaca hadis ini, masya Allah. Apalagi yang hadis tadi tiga, Abu Hurairah radhiyallahu anba saat meriwayatkan hadis itu selalu pingsan. Karena hadis salah satu awal man tusa'ar bihimun naru yaumal qiyamah ini diriwayatkan dari Abu Hurairah. Ya, selalu pingsan. Bahkan saat meriwayatkan menyampaikan hadis ini ke depan Muawiyah ibn Abi Sufyan pingsan dalam waktu sebelum membaca sempurna ya salasatun awwalu man dusar bihimun naru yaumal qiyamah. Alim wa qari. Hadirin salian qari. Apalagi kalau sekarang qari internasional, nasional yang menggunakan suatu apa namanya gaya ba, gaya bacaan ya yang lahnu ahli bidah. Kalau kita memba, uh, mendengar berbagai macam Eh, bacaan-bacaan bacaan yang beredar di masyarakat itu kan semua bacaan-bacaan yang keluar dari ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah. Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk membaca warat Allah menegaskan tilil Qur'ana tertila dan Allah juga menyuruh faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Rasul juga mengatakan man lam yataghanna bil qur'ani falaysa minna maksudnya kita lakukan tanpa memaksakan atau meniru-niru memaksakan biasanya lagunya dibikin-bikin suaranya juga dipaksa-paksakan bahkan meniru orang lain bahkan harus belajar inilah yang dimaksud oleh Imam Ibn Khayyim standar lahan ahli bid'ah kita dilarang untuk membaca Al-Quran dengan lahan, dengan gaya bacaan orang-orang ahli bid'ah. Yaitu apa? Dipaksakan bacaannya. Kemudian suaranya lalu meniru orang lain bahkan kadang pakai belajar. Baca Al-Quran nggak usah pakai belajar. Maksudnya di sini bacaannya, suaranya. Adapun tajwidnya silahkan belajar. Adapun makhrajnya harus belajar. Tapi kalau sekarang suara melakukan, keluarkan suara alami. Anda maaf, kadang-kadang memaksakan diri untuk meniru suaranya Syekh Sudes. Ada memaksakan diri untuk menirukan suaranya Syekh Surem. Bahkan ada yang uh, apa namanya meniru korek yang lebih tinggi lagi. Akhirnya apa? Rusaklah makrosnya, tajwidnya, bacaannya. Nah ini dengan demikian hadirin sekalian dihindarkan. Bahkan Pak, di dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan, "Man talabal ilma mimma yubtagha bihi wajhullah." ولا يطلب ولا لعرض من الدنيا لم يجد رائحة الجنة Barang siapa yang mencari ilmu Yang ilmu itu harus dicari karena Allah Ternyata tidaklah dicari kecuali untuk tujuan dunia tidak menemukan baunya surga. Bahkan Pak, maaf, mencari ilmu untuk menjadi ulama aja nggak boleh. Rasulullah SAW menegaskan di dalam hadis juga ya sama bahwa siapa yang belajar supaya dekat ulama atau bisa mendebat orang bodoh, no kan? Itu dekat ulama, mendebat orang bodoh itu nggak boleh. Apalagi niatnya untuk mencari menjadi ulama dan kesannya pasti ketenaran. Ikhwan, begitu juga sekalian saya tegaskan di sini termasuk niat tujuan mendidik anak. Ada di antara mereka bangga, boleh anaknya masuk Madinah, anaknya masuk Mekah, anaknya masuk Mesir. Intinya M3 Mekah Madinah Mesir. Bahkan kebanggaannya nanti biar jadi dai kondang ulama salah. Karena kita tidak diperintah oleh Allah kecuali Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Enggak ada waj'alna lil ulama, enggak ada. Waj'alna lil muttaqin. Kalau muttaqin, Pak, jadi dokter mutakin, masya Allah, pengusaha mutakin, masya Allah, politikus mutakin, dah bahkan ulama mutakin, itulah yang dicari oleh para umat, oleh hamba Allah. Tapi kalau sekarang ulama, terus nanti jadi ulama su gimana? Jualan fatwa gimana? Jualan agama, masya Allah, berapa banyak agama ini rusak di tangan mereka. Karena memang yang paling ber, <clears throat> berhak itulah yang paling ber, eh, apa namanya berpotensi untuk merusak. Contoh aja, yang paling berhak atas rumah tangga suami istri. Ketika rusak, ya suami istri yang paling berhak mengelola negara siapa? Khalifah, imam, presiden, DPR, parlemen, majelis syuro. Ketika rusak ya mereka. Begitu juga sekarang eh, dimanapun kalau yang paling berhak di sekolah adalah model kepala sekolah guru, ketika anak rusak yang paling berperan adalah model kepala sekolah guru. Begitu juga terusnya. Kalau sekarang yang paling berhak atas agama ini adalah ulama, dai mubalik. Ketika rusak, maka yang paling bertanggung jawab adalah ulama, alim, dai, ustad. Makanya hati-hati waj'alna lil muttaqina imama. Nah, hadirin sekalian, uh, yang ketiga adalah uh, ini al-munfik uh, eh, atau orang yang berinfak di jalan Allah. Masya Allah. Siapa mengira hadirin sekalian tiga orang ini akhirnya dijeburkan oleh Allah ke dalam neraka. Akhirnya seperti yang dikatakan oleh Fudail bin Iyad, tarkul amal min ajlin nasiriya meninggalkan amal karena manusia ria. Contoh, saya tidak ikut ta'lim karena takut dikatakan nanti sok alim sok pinter. Ria? Men, rianya di mana? Anda taklim berarti karena manusia asalnya. Buktinya sekarang Anda iya atau tidak pertimbangannya karena manusia. Wal amal min ajlin syirik dan beramal karena manusia adalah syirik wal ikhlasu yu'afikallahu minhuma yang namanya ikhlas Allah bebaskan dari keduanya contoh aja Pak ada orang yang tidak jadi infak ya kalau dia ingin cari surga kalau dia ingin cari pahala nggak mungkin dia membatalkan pasti ketika dia tidak jadi infak karena manusia contoh ada orang ingin nyumbang pondok A Akhirnya nggak jadi. Dengar bisikan orang, si fulan pondok ini begini, ah nggak jadi. Karena manusia, oh kan? Karena manusia terlepas antum benar atau tidak, terlepas informasi itu benar atau tidak. Anda sekarang membatalkan infak bukan karena Allah tapi karena manusia. Itu. Subhanallah, lembut. Ada orang juga awalnya ingin menyantunin fakir miskin atau ingin memberikan beasiswa yatim piatu dibatalkan pasti pertimbangannya karena manusia bukan karena Allah satu mungkin biaya rumah tangganya membengkak akhirnya dibatalkan nah karena manusia kan atau tuntutan anaknya melambung tinggi akhirnya beasiswa ditunda atau dibatalkan atau maaf tadi dengar omongan orang bahwa si yatim piatu itu tidak berhak begini begitu. Akhirnya dibatalkan karena manusia. Dan ini berapa banyak amalan yang kita lakukan seperti ini. Sehingga hadirin sekalian, ikhlas sirrun bainallahi wa bainal abd. Ikhlas adalah rahasia antara Allah dengan hambanya la ya'lamuhu malakun fayaktubu tidak diketahui oleh malaikat sehingga dicatat wala syaitanun yufsidu setan juga tidak bisa merusaknya wala hawan yamilu dan hawa yang condong makanya Pak di antara para ulama berbeda pendapat yang dicatat amal oleh malaikat itu apakah mencakup amalan dohid dan batin menurut pendapat yang kuat malaikat pencatat amal cuman amalan dohir adapun batin hanya Allah yang mengerti Allah alam dengan demikian sebelum kita pindah ke bahasan berikutnya kita ingin kembali menegaskan di antara amalan-amalan yang terlupakan adalah menjaga keikhlasan. Ya, di dalam hal-hal yang sifatnya amalan-amalan sosial, amalan-amalan keseharian di dalam rumah tangga, mendidik anak atau hal-hal yang lainnya termasuk silaturahmi. Ikhwan, maaf. Contoh, saya ingin kasih sedikit. <clears throat> Ada orang mengabulkan undangan dan tidak rata-rata karena Allah apa karena manusia dari dandannya aja pakaiannya nanti dilihat orang pantas enggak kemudian dari amplopnya saja ini nanti besarannya pantas enggak kemudian iya enggaknya juga karena manusia Bahkan ada yang sekalian, rata-rata orang datang ke Kundangan hanya niat nanti kalau saya walimah, kalau saya nggak datang, nanti saya nggak didatangin. Kalau saya nggak pergi, nanti diomongin orang. Nggak ikhlas. Silaturahmi juga gitu. Datang ke paman, ke bibi, ke adik, ke kakak. Niatannya bukan lillah. Kalau seandainya lillah, banyak potensi kebaikan dari silaturahmi yang kita dapat. Terutama dakwah, Pak. Maaf, banyak di antara kita yang kurang bisa memanfaatkan silaturahmi untuk dakwah. Padahal hadirin sekalian, man dalla ala khairin kafa'ili. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan seperti yang melakukan dan tidak ada hadiah untuk keluarga yang paling terbaik kecuali hadiah hidayah. Ya, kasih kasihkan. Kita hanya sekedar bawa buku kecil kita hadiahkan, bawa CD kita hadiahkan atau nasihat atau apapun. Intinya kita ajak kepada kebaikan. Itu lebih bermakna daripada antum bawa sekeranjang salak, ya bawa sekeranjang <clears throat> apa namanya ceruk dan yang lainnya. Pak, saya ingin tegaskan, ceruk paling banter umurnya cuma satu hari. Antum kasih baju juga begitu dipakainya kadang iya kadang tidak. Tapi kalau antum bawakan buku, antum dakwai, dia mendapatkan hidayah, masya Allah, kebaikan dunia akhirat. Dan ini jarang kita lakukan. Dengan demikian, mari kita ikhlaskan bukan hanya di sholat kita, bukan hanya di zakat infak kita bukan hanya di dalam puasa yang wajib dan sunnah kita, haji umroh kita. Bahkan mari kita benahi ikhlas kita dalam mencari nafkah yang laki-laki mendidik, mengasuh anak, termasuk ibu-ibu sekalian, memberi sesuap nasi ketika menyuapin anak kita, ketika menyusui anak kita. Coba ikhlas karena Allah. Nyuci, masa semuanya ikhlas karena Allah. Dibenahi. Insya Allah dari situ kesemangatan hidup akan muncul, kesemangatan beramal itu akan ada, dan yang tidak kalah pentingnya dan sekalian, kita tidak gampang kesel dan sakit hati sama orang lain, karena kata Rasulullah, salah satu la yaghillu bihinna qalbu mu'min. Ada tiga perkara yang bikin seorang mukmin tidak gampang kesel, di antaranya adalah ikhlasul amalillah. Yang kedua, Hadirin sekalian, amalan yang sering dilupakan oleh manusia adalah bersikap jujur. Hadirin sekalian, jujur kesesuaian antara dohir dengan batin. Pak, kalau orang itu dusta, dohirnya, batinnya namanya kafir. Orang kafir, lesannya dusta, hatinya dusta, namanya apa? Kafir. Kalau sekarang lesannya jujur, hatinya dusta, namanya apa? Munafik. Kalau lesannya jujur, hatinya jujur, inilah mukmin. Inilah mukmin. Nah, ini sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam masalah kejujuran dikatakan oleh para ulama, wasidku asasul iman. Jujur adalah asas daripada iman, wal kidbu asasul nifak dan dusta adalah asas kemunafikan. Nah, kedustaan atau kejujuran kata Allah di dalam Al-Qur'an disebutkan di dalam surat Al-Hujurat ayat 14 sampai 15. Qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Badui itu mengatakan kami beriman. Kullam tu'minu, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna akan tetapi katakan kami masuk Islam walamma yadkhulil imanu fi qulubikum karena keimanan belum masuk ke dalam hati kalian wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yaridkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim akhirnya innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi Sesungguhnya orang mukmin ialah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Summalam yartabu. Kemudian tidak ada keraguan. Kenapa? Karena imannya sudah jujur. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim. Mereka jihad dengan hartanya, dengan dirinya. Fi sabilillah di jalan Allah. Ulaika humus Mereka inilah orang-orang jujur. Ikhwan, kita sekarang bicara masalah kejujuran di dalam realita. Kita sering di dalam berumah tangga basa-basi tidak jujur. Kita di dalam beragama juga sering basa-basi tidak jujur. Kejujuran hadirin salian itu terbukti ketika saat kita harus kata para ulama tidak ada yang menyelamatkan kita kecuali dusta. Ya. Tidak ada yang menyelamatkan kita kecuali dusta. Kalau di dalam kondisi aman, insya Allah. Contoh sekarang, antum antara terus atau dipecat ketika kerja. Ayo. Kalau jujur, keluar. Kalau dusta, aman ini <clears throat> tawaran antum di masyarakat sekarang di masyarakat antum jujur ya akan mendapatkan berbagai macam omongan antum sekarang tidak jujur memoles mendapatkan dukungan dan berbagai macam aplaus dari masyarakat. Inilah kejujuran ditawarkan. Dengan demikian, tidak mudah Ya. Contoh la ilaha illallah kita butuh kejujuran syahadat. Kita sering membaca umat di sekitar kita juga sering mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Apakah betul hatinya syahadat? Apakah betul tindakannya syahadat? Lesannya mengucapkan la ilaha illallah, tapi hatinya masih mempercayai yang lain selain Allah. Tindakannya jika tidak mendukung la ilaha illallah masih mengutamakan bola daripada apa salat coba sekarang tawarannya orang-orang yang sekarang awam yang fasih membaca syahadat la ilaha illallah pas salat isya ada pertandingan final piala dunia pas komat adan apa final adan apa ke masjid atau nonton bola ini tawaran banyak kok. Sekarang kita ditawarkan di dalam kondisi realita kehidupan. Sekarang kita sudah la ilaha illallah. Maknanya apa? Tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Yang berhak disembah kecuali Allah. Dan akhirnya tidak ada syariat dan aturan yang paling benar kecuali aturan dari Allah. Yang perintah kita lakukan, yang dilarang kita tinggalkan saat kita sekarang ada di dalam tataran realita. Berani nggak jujur? Allah melarang riba. Berani nggak keluar dari bank? Allah melarang suatu yang diharamkan. Berani nggak meninggalkan usaha-usaha yang diharamkan? Ini tawaran. Eh contoh aja dari sekalian kita kadang-kadang masih kurang tahan banting di depan suap. Jangankan satu M, Jangankan 2M, 200 juta aja kolab. Ya, 200 juta. Oh, jangankan 200 juta. Ada yang kalau satu rupiah nggak mau, sumpah-sumpah demi Allah, saya nggak akan bakal makan uang korupsi walaupun satu rupiah. Tapi kalau satu miliar mau, ini kejujuran memang. Saat Jujur itu dibutuhkan kapan? Saat ada tawaran untuk tidak jujur. Saat tawaran untuk dusta. Sekarang contoh, antum. Ya, di dalam rumah tangga. Saat antum dibutuhkan jujur. Ya, bahwa antum khianat sama istri antum. Berani nggak bilang? Dek, saya pacaran lagi. Jujur bisa nggak? Ya, apa-apa. Bilang, mau digebukin urusan sekian. Mau sekarang konsekuensi apapun, saya sudah bisa jujur sama istri saya. Dek, saya pacaran lagi. Ayo, berani. Seorang guru juga berani nggak jujur? Uh, anak-anakku sekalian, maaf, materi kemarin yang saya sampaikan itu ternyata salah. Kadang-kadang guru udah salah, bela diri. Gengsi karena apa? Takut nanti masa guru salah dikatain anak-anak. Ini kejujuran masya Allah, keimanan butuh kejujuran, ketakwaan butuh kejujuran, beragama butuh kejujuran, termasuk di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ini yang kita lakukan, masya Allah, lihat kita akan menjadi pengikut para nabi. Ikhwan, Nabi uh, Ibrahim alaihissalam menegaskan apa? Waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikanlah lesan-lesan jujur di dalam orang lain. Maksudnya, orang menyebut kita itu jujur. Pak, orang ngaku jujur itu banyak, tapi nggak dipercaya orang itu juga banyak. Yang paling penting ngaku jujur atau diakui orang jujur, Pak. Yang paling penting diakui ulang jujur. Inilah yang dimintakan oleh Nabi Ibrahim. Waj'alli lisana sidkhin fil akhirin. Ya Allah jadikanlah kami lisan jujur di orang lain. Maksudnya orang lain mengatakan mengakui kita itu jujur, bukan kita mengaku orang jujur. Wadkur fil kitab Ibrahim tuturkan di dalam kitab ini yaitu Nabi Ibrahim innahu kana siddiqun nabiyah. Wadkur fil kitabi Idris. Nabi Idris juga sama. Innahu kana siddiqan nabiyya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Bahkan maaf Maryam ibunda Isa alaihissalam juga dikatakan oleh Allah siddiqah. Nah, Abu Bakar juga dikatakan siddiq. Berbeda dengan kenyataan adalah orang munafik yang dikatakan oleh Rasulullah oleh Allah fi qulubihim marad dalam hatinya itu ada sakit yaitu sakit nifak kedustaan yang dikatakan oleh Rasulullah ayatul munafik salasun tanda munafik itu tiga idza hadath kadab kalau bicara dusta Waida idza wa'ad akhlaf kalau janji ingkar. Waida idza tumina khan ketika dipercaya khianat. Waida idza shalla wasam wa in walaupun dia salat walaupun dia puasa wa za'ama annahu muslim walaupun dia mengaku muslim. Lihat Pak. Makanya pernah Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, mungkin gak orang mukmin itu pengecut? Mungkin. Ya Rasulullah, mungkin gak orang mukmin itu bakhil? Mungkin. Ya Rasulullah mungkin nggak orang mukmin itu dusta lah. Pak, orang pengecut Islamnya nggak berubah namanya, statusnya. Orang sekarang bakhil, Islamnya nggak berubah. Tapi kalau orang dusta jadi apa? Munafik berubah. Sehingga di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga menegaskan, ya di dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW, uh, kum wasit Eh, iyyakum wal kadhib waspadalah terhadap kedustaan fa innal kadhiba yahdi ila al fujur sesungguhnya kedustaan itu mengarahkan kepada kejahatan wal fujur yahdi ila nar dan kejahatan <clears throat> mengarahkan orang ke dalam neraka wala yazalur rajul yakdzib tidaklah orang itu terus berdusta hatta yuktab indallahi kadzdzaba sampai ditulis di sisi Allah itu pendusta Makanya Pak, orang itu kalau sudah berdusta sekali, dia akan ketagihan untuk berdusta dua, tiga, empat. Dan orang itu kalau sudah dusta sekali, harus berdusta dua kali untuk menutup yang pertama. Contoh, ibu-ibu ditanya sama suaminya, Dek belanjanya masih ada nggak uangnya? Dia bilang nggak ada, habis. Padahal ada. <clears throat> Akhirnya apa? Dusta tadi bilang nggak ada. Yang keduanya disembunyikan. <clears throat> Tidak di tempat yang normal. Dusta lagi. Kemudian yang ketiga mungkin nanti ketahuan. Kok bisa beli ini, bisa beli itu? Dia bilang, ini simpenan saya, tabungan saya dua bulan lalu mas. Dusta lagi. Sudah berapa? Tiga kali dusta. Apalagi nanti dia bisa beli pakaian. Oh Alhamdulillah mas, pakaian ini dibelikan sama bapak saya. Kemarin dikirimin uang, padahal enggak. Sudah berapa? Empat kali. Wala yazalur rajulu yakdib hatta yuktab indallahi Makanya pahitnya kedustaan paling parah sejujur apapun tidak pernah akan dipercaya orang. Itu paling pahit sejujur apapun. Makanya dari salian Masya Allah, jagalah kejujuran. Tidak ada satu pedang yang paling tajam di tangan kesatria kecuali jujur. Masya Allah, antum lihat bagaimana seorang sahabat yang di apa namanya di diprotek ya di istilahnya di apa eh, di tidak diajak bicara terus menerus itu apa namanya eh, di apa Ya di baikot maaf, maaf. Di baikot oleh Rasulullah Ka'ab bin Malik sampai berapa puluh hari. Akhirnya dia mengatakan, "Ya Rasulullah, tanda taubat saya seumur hidup saya akan jujur." Kata beliau, kata Ka'b bin Malik di dalam hadis yang panjang, tidak ada ujian hidup yang paling berat kecuali pernyataan, saya tidak akan pernah dusta selamanya, saya akan jujur. Dan Kejujuran itulah yang akhirnya asidku sayyidullah. Jujur adalah pedang Allah. Mawudi ala syai'in illa qata'ah. Tidaklah tidak dibuat untuk memanggal, memutus apapun pasti khusus. Ya, demikian demikian jagalah kejujuran. Ikhwan, jujur yang pertama kali dibutuhkan, ya, eh, adalah asidku fil qaul. Jujur di dalam ucapan, ya. Bahkan Im, eh, eh, Luqman Al-Hakim ketika ditanya dari mana kelebihan yang kamu dapatkan, dia mengatakan cuma dari tiga perkara. Yang pertama adalah sidhul hadis, jujur di dalam berkata. Yang keduanya adalah adaul amanah, menunaikan amanah. Dan yang ketiganya adalah tarku layakni, meninggalkan suatu yang tidak ada gunanya. Itu yang membuat Lukman Al-Hakim apa? memiliki kelebihan. Makanya hadirin sekalian usahakan omong jujur. Apapun resikonya, termasuk kalau seandainya antum sekarang harus kehilangan harta, lebih daripada itu harus kehilangan nyawa. Jujur di dalam beragama, jujur di dalam keimanan sehingga antum masuk ke dalam firman Allah, faulaika humus sadikun, mereka itu adalah orang-orang jujur. Tapi kata Rasulullah, "Laisal kadzab alladhi yuslih bainan nas." Tidak termasuk dusta orang yang dalam rangka mendamaikan seseorang fayunmi khaira aw yaqulu khaira. Dia mengembangkan kebaikan <clears throat> atau mengatakan kebaikan. Contoh, orang sedang mendamaikan mengatakan, "Mas atau Mbak, dia itu sebetulnya masya Allah bagus banget sama kamu. Padahal tidak pernah mendapatkan itu. Atau menambahi, sebetulnya dia itu memuji, sebetulnya jujur saya mas, saya itu tidak ada masalah sama dia. Cuma ada hal satu, masalah keagamaan yang saya tidak terima. Itu antum kembangkan. Dibolehkan. Yunmi. Au yakulu khairah. Bahkan termasuk islah. Apalagi ya uh, orang yang punya lebih dua tiga istri itu harus rajin-rajin berdusta demi kebaikan. Ya, kalau enggak ya mati kutu. Ya, dusta di dalam masalah masakan, dusta di dalam masalah-masalah kaitannya dengan mungkin ada cemburu. Karena Rasulullah laisal kadzab alladhi yuslih bainan nas tidak termasuk pendusta dalam rangka mendamaikan orang. Apalagi mendamaikan orang paling dekat. Ya. Itu. Fayunmi khaira tambahi masya Allah. Ya. Sebetulnya dia itu masya Allah sama antum mas mas. Ya, urusan dunia nggak ada masalah. Bahkan kalau bisa mas motornya itu dikasih ke antum, padahal nggak pernah ngomong motor. Ditambahi motor. Apalagi mas kalau antum e, minjem kayaknya, wadah orang yang paling dipermudah. Cuma ini kan masalah ada urusan kecil yang harus antum selesaikan. Ditambah, nggak apa-apa. Fayunmi antum tambahi. Tapi tambahan itu kebaikan dalam rangka untuk mendekatkan, bukan malah menjauhkan, apalagi memecah aw yakulu khaira. Yang kedua, as fil qasdi wal irada. Ya, jujur di dalam niatan dan juga di dalam kehendak. Contoh tadi di dalam jihad, ingin jihad butuh kejujuran, ingin sodako butuh kejujuran, ingin jadi tokoh, ingin jadi ustad, ingin jadi dai. Intinya asidku fil qasdi wal irada, Ikhwan, tolong diperhatikan Kejujuran bukan hanya dibutuhkan orang-orang yang ada di pasar. Kejujuran bukan hanya dibutuhkan orang-orang yang sekarang ini sedang terpojok di dalam bidang-bidang ekonomi dan politik. Tidak. Tapi ada yang sekalian, da'i butuh jujur. Ulama butuh jujur. Suami, istri, anak, politikus, pengelola negara. Semuanya intinya kejujuran di dalam al-qastu wal-iradah. Niat kita contoh sekarang antum kalau di dalam berdagang jujur Masya Allah ya antum sekarang ketika menjadi tokoh RT, RW, lurah jujur Masya Allah apalagi camat, apalagi bupati antum sekarang jujur menjadi guru, kepala sekolah menjadi mundir Masya Allah intinya kejujuran milik semua orang Kedustaan tidak boleh dimiliki sama sekali semua mukmin termasuk mukmin yang paling rendah kelas imannya. Karena kata Rasulullah tadi, apakah mukmin itu pengecut? Mungkin. Apakah mukmin bakhil? Mungkin. Tapi apakah mukmin itu kadzab? La, tidak mungkin. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Malik di dalam muwatta'nya. Selanjutnya, as-sidqu fil azm, jujur di dalam tekad. Kadang orang banyak muluk-muluk menghayal kebaikan. Pengen apa berkiprah di dalam dakwah. Tapi sekarang setelah dihadapkan ternyata kendor. Jujur di dalam sumpah ternyata setelah pada waktunya kendor. Bahkan yang paling sering adalah nadar. Ya, nadar muluk-muluk, nadar kadang-kadang subhanallah dengan berbagai macam kesemangatan, tapi ketika sudah mulai bayar kendor. Makanya Rasulullah SAW melarang untuk nadar. Kata Rasulullah, innama innahu la ya'ti bi khairin nadar itu tidak mendatangkan kebaikan wa innama yustakhraju bihi minal bakhil orang bakhil aja yang hanya melakukan itu kemudian asidku fil wafa bil ahad jujur di dalam memenuhi janji janji kepada suami, kepada istri, kepada teman, terutama kita janji kepada Allah dan Rasulnya harus ditepati. <clears throat> kita uh, setiap hari kan janji sama Allah, ya inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah mana lillahnya kita janji sama Rasul, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabi sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Mana? Kita janji sekarang menegakkan bendera Islam, syiar Islam mana? Bahkan syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah adalah janji sering kita ingkarin. Selanjutnya asidku fil amal, jujur di dalam amal. Makanya ikhwan, innal munafiqina yukhadi'una Allah. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum Allah menipu mereka. Dalam konteks ini sifat Allah namanya sifat muqabalah. Ya, wa makaru wa makarallah. Wa huwa khadi'uhum Allah menipu karena mereka menipu. Wa idza qamu ila shalah, ketika mereka berdiri untuk salat, qamu kusala. Karena nggak jujur. Makanya ikhwan, tidaklah orang malas dan ada kena malas di dalam hati untuk pergi ke masjid melainkan telah kerasukan kemunafikan kecil atau besar sedikit atau banyak ya karena Rasulullah SAW mengatakan juga asqatu asqalu salatil munafikina in asqat as atqadu shalah indal munafiqin salatul isya wal fajr. Salat yang paling berat buat orang munafik adalah salat isya dan fajar. Jadi, di antara sifat-sifat kemunafikan berat, berat untuk pergi ke masjid. Dan Rasulullah memberikan contoh isya sama fajar. Karena isya sama fajar itu bagi orang munafik paling tidak diminatin. Pertama gelap, gak ada yang lihat. Kemudian yang kedua, saat-saat paling menunjukkan kemunafikannya. Kalau duhur, asar masih pergi. Kenapa? Karena masih ada yang lihat. Oh, di si masih muslim, si masih sholat. Tapi kalau sekarang isya, apalagi zaman Rasul, tidak ada lampu, tidak ada listrik, keluar masuk masjid gak kelihatan. Apalagi subuh, maka dua hal itulah yang menyebabkan Isya sama subuh menjadi berat untuk orang munafik. Yang pertama, tidak ada yang lihat. Keduanya, paling menunjukkan waktu-waktu kemunafikannya salat Isya sama Fajar. <clears throat> Dengan demikian, asidku fil amal. Yang terakhir, asidku fi a'malil kolam. jujur di dalam amal hati. Ya. Antum sekarang muslim, tidak perlu saya tanya, benar enggak Muslim antum? Yang jawab adalah kejujuran antum dalam keislaman hati antum. Antum sekarang ikhlas enggak perlu dijawab karena hati antumlah yang paling tahu tentang ikhlas tidaknya antum. Antum dermawan tidak, apapun sekarang adalah kejujuran. Dengan demikian al eh, al asidku fi amalil kalam. Selanjutnya hadirin sekalian. <clears throat> Amalan yang ketiga yang sering dilupakan oleh manusia adalah menekunin taubat pada setiap saat. Ya ikhwan, kadang-kadang kita itu mengenal taubat pada saat-saat tertentu saja. Bahkan seumur hidup kita tidak pernah menjalani taubat secara serius. Padahal Rasulullah SAW mengatakan, "Fa ini atubu ilallah mi'ata marratin fil yaum." Sesungguhnya saya bertobat kepada Allah sehari seratus kali. Allahu Akbar. Taubat dikatakan oleh Rasulullah SAW, "An-nadmu taubatun." Nyesel adalah taubat. Dan Abdullah ibnu Mubarak mendefinisikan sambil menguraikan hakikat daripada taubat. Kata beliau, at-taubatu nadam ala ma madha minad dunub. Taubat adalah menyesali seluruh dosa masa lalu, yang kecil dan yang besar. Ketika teringat nangis, ketika terngiang-ngiang dosa tersebut sedih, itulah tanda pertama. Wal azmu alla ala yaud niat kuat untuk tidak mengulanginya. Ya. Bahkan Pak, kalau seandainya ditawarin untuk maksiat itu lebih baik diceburkan ke dalam api daripada kembali ke maksiat. Tapi kalau ada orang penasaran, itu namanya taubatnya masih taubat bohong dusta. Penasaran terhadap maksiatnya bahkan mencuri-curi dan mencari-cari kesempatan. Kalau bisa terulang lagi betapa indahnya. Allahu Akbar. Wa yu'addid ta'ib kulla kulla fardin daya'ah. Selanjutnya menunaikan segala kewajiban yang selama ini disia-siakan. Salat diperbaiki, zakat dibayar dan haji cepat ditunaikan Bahkan hadirin sekalian, hak-hak kaitannya dengan manusia langsung dibayar dan diselesaikan. Wa yu'addi ila kulli dhi haqqin haqqahu. Menunaikan masing-masing hak sesuai dengan porsinya. Minal mal wa yudhibu badan alladhi zayyanahu bisukhat wal haram bil humumi wal hazan. Dan ikhwan, yang tidak kalah pentingnya katanya Abdullah ibnu Mubarak menguruskan badan sekurus-kurusnya yang dulu gemuk dengan harta haram. Sampai kurus kering hatta yalsaqul jildu bil alam kata beliau ungkapannya sampai kering keruntang kalau bisa kulit lengket ama tulang. Summa yunshi bainahuma laham tayyib. Kemudian kita tumbuhkan dengan daging yang asalnya dari makanan halal toyib wayudikul badan alamatoah kemudian kita cicipkan badan ini susahnya ibadah perihnya ketaatan kama ada kauladatul maksiat yang sebelumnya telah merasakan berbagai macam kelezatan maksiat. Inilah taubat, hakikat taubat menurut Abdullah ibnu Mubarak. Artinya nyesel selama-lamanya untuk tidak balik lagi dan menunaikan hak baik hak Allah yang telah disia-siakan kewajiban dengan manusia kewajiban hak-hak yang terkait dengan harta kehormatan diselesaikan dan yang tidak kalah pentingnya mencicipkan badan dengan berbagai macam ya uh, uh, menguruskan badan ya sampai sekurus-kurusnya untuk menghilangkan daging-daging yang tumbuh dari barang haram, dari makanan haram, kemudian kalau bisa kering keruntang yang ibarat kata Imam Ibu Mubarak kulit lengket sama tulang sehingga setelah itu kita makan dengan makanan yang halal, yang toyib, kemudian kembali lagi. Kalau alhamdulillah kembali, kalau tidak sudah. Dan kita cicipkan berbagai macam sakitnya ketaatan. Perihnya bangun malam, kita bangun. Memang perih, kita usahakan. Ke, jam, ke masjid, mundar mandir, walaupun susah, kita lakukan. Bahkan yang tidak kalah pentingnya adalah kita harus ikhlas, rela meninggalkan berbagai macam kesan lezat dan kecanduan maksiat. Karena rata-rata maksiat itu nyandu. Rokok pak, sebetulnya nggak enak. Cuman orang banyak tidak bisa meninggalkan rokok karena perihnya pisah dengan rokok itu sulit. Sebetulnya dari sekalian, homer itu tidak ada yang enak. Antum lihat, ada yang homer manis, nggak ada. Mendingan teh manis kok. Semua rata-rata homer itu pahit. Kenapa banyak orang yang tidak bisa meninggalkan homer? Karena perih sakitnya meninggalkan kecanduan homer. Begitu juga zina dan berbagai macam dosa-dosa yang sifatnya nyandu, bukan lezat, bukan nikmat, bahkan katanya Ibnul Jauzi, pecandu khomer, pecandu zina itu kehilangan kelezatan hubung zini minum dan termasuk hubungan seks berpuluh-puluh kali lipat cuma dia tidak bisa meninggalkan karena sakitnya pisah dari maksiat tersebut dan kecanduan tersebut. Dengan demikian, ini semuanya konsekuensi daripada ketaatan. Ini taubat. Nah, hadirin sekalian, di dalam Al-Qur'an banyak sekali anjuran untuk bertaubat. Di antaranya wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaih. Hendaknya kalian beristighfar kepada Allah dan bertaubat dan juga Allah Subhanahu wa taala menegaskan ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha para ulama menjelaskan yang dimaksud taubatan nasuha adalah taubat yang ikhlas tidak pura-pura tidak karena dunia bukan hanya sekedar taubat sementara tidak bahkan taubat selamanya inilah yang dianjurkan oleh Allah wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian wahai orang-orang mukminun supaya kalian itu muflih. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan, "Innallaha yuhibbut tawwabin." Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang taubat wa yuhibbul mutatahhirin. Dan Allah juga menegaskan وهو الذي يقبل توبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون dan Allah menerima taubat dari hambanya dan mengampuni seluruh keburukan dan mengetahui apa yang kalian kerjakan. Intinya hadirin sekalian Rasul juga mengatakan Innallaha yabsutu yadahu bil laili liyatuba musiun nahar wa inna allaha yabsutu yadahu bin nahar liyatuba lail Allah membuka tangannya lebar-lebar pada waktu malam hari untuk menerima taubat hambanya yang salah pada waktu siang hari. Dan Allah membuka tangannya lebar-lebar pada waktu siang hari untuk menerima taubat hambanya yang salah pada waktu malam hari. Intinya tidak ada istilah bagi hamba saya tidak ada kesempatan untuk taubat pak bahkan salah sama Allah lebih mudah minta maaf daripada salah sama manusia kita cari di kantor tidak ketemu kadang kita jadi di rumah tidak ketemu kita sudah ketemu dia pun tidak memaafkan tapi sama Allah lihat kita minta maaf di masjid diterima Allah. Sambil jalan diterima oleh Allah. Sambil tidur-tiduran kita istighfar diterima oleh Allah. Intinya kesalahan sama Allah lebih mudah, lebih murah, lebih gampang untuk dihilangkan daripada kesalahan sama manusia. Oleh karena itu sangat keterlaluan. Kalau kita sampai mati belum taubat, masih ada sisa-sisa dosa. Kenapa? Kemana aja kita? Allah malam terima, siang terima, kapan aja mudah. Kita sambil berjalan baca istighfar boleh, sambil duduk baca istighfar boleh, sambil tidur-tiduran juga kita membaca istighfar boleh, di masjid, di rumah, di jalan. Bahkan katanya Al Hasanul Basri, perbanyaklah kalian istighfar di masjid-masjid, di jalan-jalan, di tempat makan kalian, di rumah kalian. Karena pengampunan Allah tidak tahu jatuhnya di mana. Bisa saja di masjid, bisa saja kita sedang istighfar di jalan, bisa saja kita sedang naik kendaraan. Intinya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, di dalam hadis yang sahih bahwa ini la astaghfiru fil yaumi mi'ata marratin. Ya, sungguh saya membaca istighfar serat ini 70 kali dalam sehari. Dan Nabi Nuh juga mengajak kaumnya, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Hadirin sekalian, sekarang uh, syarat taubat kita sampaikan secara cepat. Yang pertama, syarat harus melepas maksiat yang kecil, dan besar, yang diremehkan dan yang tidak diremehkan. Kemudian yang kedua, menyesal di dalam hati untuk eh, tidak melakukan kembali. Yang ketiga, niat kuat untuk tidak mengulanginya. Ya, kalau sudah taubat, niat kuat untuk tidak mengulanginya. Lalu yang keempat, kalau maksiat kaitannya dengan anak Adam dikembalikan, harta kembalikan harta atau minta dihalalkan. Kehormatan harus dibolehkan atau kita minta maaf. Kemudian yang tidak kalah pentingnya taubat harus dilakukan sebelum mati dan taubat harus dilakukan sebelum terbit matahari dari barat. Nah, hadirin sekalian, taubat itu ada tiga macam. Taubat dari meninggalkan kewajiban. Caranya dikerjakan kembali. Taubat dari melanggar larangan Allah sekarang dengan cara antum tinggalkan secara total. Baik yang syirik, kufur, bid'ah atau kemaksiatan, baik yang besar maupun kecil. Nah, yang ketiga adalah dari hal-hal yang sifatnya makruh dan ini semuanya termasuk dosa yang harus kita tinggalkan. Dan hadirin sekalian, tolong diperhatikan para nabi itu aja juga pernah berdosa kemudian bertaubat. Lihat bagaimana Nabi Adam menekuni bertaubatan terus sampai akhirnya diampuni oleh Allah. Begitu juga Nabi Yunus alaihissalam menekunin dengan uh, pertaubatan akhirnya Allah Subhanahu wa taala maafkan. Begitu juga Nabi Musa alaihissalam dan nabi-nabi yang lainnya termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa inni atubu ilallah sesungguhnya saya taubat sehari kepada Allah mi'ata marratin seratus kali. Hadir salian termasuk satu amalan yang sering dilewatkan dan dilupakan oleh banyak orang. Walaupun sering banyak orang mengatakan dan mudah mengatakan yaitu sabar. Ya, sabar Mas, ternyata yang ngomong paling tidak sabar. Ya, sabar Mas. Karena apa? Orang itu kalau di dalam posisi aman itu sering ngomong penuh dengan hikmah. Dalam posisi aman, dia itu sering ngomong seperti resi, orang sangat bijak. Tapi Pak, contoh aja sekarang, ketika ada curhat, ya, ya termasuk saya sendiri. Pak Ustad eh, tolong Pak Ustadz nasihatin saya supaya saya bisa bersabar, saya supaya ikhlas. Kenapa Pak? Dua minggu lalu Pak Ustadz mobil saya hilang. Wah, nasihatnya si Ustadz sangat bijak, bagus, masya Allah. Coba kalau mobil Ustadz sendiri hilang, belum tentu. Iya, ini tidak gampang. Atau mobil antum sendiri hilang, wah jangankan mobil antum bilang, ah udah mas, itu kan gampang nanti diganti Allah. Wah, dia aja mas sandal hilang, masya Allah, marah-marah, ya ngamuk-ngamuk. Dia bilang enak, udah mas gampang nanti diganti oleh Allah. Mobil, dia baru sandal aja ngamuk-ngamuk, belum tentu. Makanya Rasulullah ketika memberikan kaidah sabar nggak mengenal ulama, nggak mengenal tokoh, nggak mengenal ini. Antum baca kurang lebih 90 ayat. Semuanya ditujukan umum. Rasul aja dikatakan oleh Allah apa? Wali Robbika fasbir untuk membela agama Tuhanmu yang sabar. Rasul. Ya, Ya, ya ayyuhalladzina amanu taqu ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Semua orang beriman enggak mengenal level. Innallaha ma'as sabirin enggak mengenal level. Sehingga Rasulullah mengatakan, "Innamas sabru inda sadmatil ula." Sesungguhnya sabar itu ketika ketatap pertama kali. Uh, dan ajaibnya itu begini, Pak, hidup itu. Kalau urusan enak yang paling merasakan orang lain. Contoh sekarang ada orang tetangganya beli mobil mewah. Ya. Yeah. Itu Masya Allah tetangganya pernah dinaikin sekali dua kali. Itu ceritanya sampai lima bulan, sepuluh bulan, bahkan dua tahun masih nyeritain terus kemana-mana. Masya Allah mas. Saya itu punya tetangga mobilnya Masya Allah. Yang punya mobil Pak, dua tiga hari sama naiknya. Mau mobil mewah biasa sama aja. Itu. Tapi kalau urusan sedih yang paling mah, yang paling merasakan siapa? Yang melakukan. Contoh hantum sekarang ngabarkan kepada orang lain, Mas, doakan Mas, ada apa Mas? Ini orang tua saya baru dua hari lalu meninggal dunia. Yang antum sampaikan kabar musibah, ketawa TV, nyengar nyengir setelah dua tiga setelah dua tiga menit. Antum masih sedih sampai berbulan-bulan watak. Makanya kata Imam Ibnu Hazm di dalam kitab Al-Akhlaq Wasiat, urusan enak yang paling tahu orang lain, urusan tidak enak yang paling merasakan pelakunya sendiri. Pernah ada suatu kasus, seorang sopir sama majikannya ngomong ngobrol. Katanya si sopir bilang sama majikannya, "Pak, bapak ini enak banget. Mobilnya tiga, build up semua, mewah." rumahnya gede, wes cerita macam-macam. Akhirnya sang majikan tanya satu persatu, Mas, kamu setiap malam tidur jam berapa? Ya, jam 9 lah, Pak. Bapak pulang langsung nyungsep saya tidur. Tahu nggak mas? Saya itu tiap hari tidur jam 11, 12, bahkan jam 1. Enakan mana? Kamu apa saya? Katanya si supir, saya pak. Satu poin majikannya kalah. Kemudian mobil-mobil saya yang sekarang ini tiga build up semuanya mewah, yang satunya Jaguar, yang satunya mungkin Ferrari, yang sering naik nyetir siapa? Saya, Pak. Enakan mana, Dek? Mas, saya apa kamu? Ya, saya, Pak. Yang bayar pajak siapa? Kamu apa saya? Ya, Bapak. Enakan mana mas? Ya saya pak. Rumah saya yang besar itu. Istri saya kerja pergi jam 6. Apalagi di Jakarta. Masya Allah. Pergi anaknya tidur. Pulang juga tidur. <clears throat> yang sering di rumah siapa? Istrinya sopir. Karena sopirnya istrinya juga bantu di rumah. Yang sering di rumah saya, istri saya, apa istri kamu? Ya istri saya pak enakan mana istri saya sama istri kamu? Ya istri saya pak. Akhirnya pak diusut-usut enakan siapa? Sopirnya. Dengan demikian orang Muslim memandang apapun kata Rasulullah. Mukmin ajaban di amril mukmin Inna amrahu kullahu khair. Saya heran terhadap urusan orang mukmin, semuanya baik walaysa dzaka illa lil mu'min dan itu tidak didapatkan kecuali orang mukmin. In asabadu sarra, kalau mendapatkan kenikmatan syakara syukur fakana khairan lahu. Wa in asabadu darra, kalau mendapatkan musibah sabara sabar fakana khairan lahu. Itu intinya daripada kenikmatan. Nikmat syukur susah sabar. Bahkan kalau bisa kita balik, masya Allah, nikmat kita sabar. Kita tidak enak musibah syukur ridho sama Allah. Ini lebih hebat lagi. Contoh aja cara melatih. Umpamanya ya Bapak Ibu sekalian mobilnya hilang. Ya, anak kasih contoh. Ya, mobilnya hilang, bukan mobil saya contohnya, ya. Mobil Ibu hilang. Coba kalau kita pandang syukur, Alhamdulillah ya Allah, Engkau masih sayang sama saya. Engkau ingatkan saya untuk infak. Alhamdulillah yang hilang Fortuner harganya 250 juta umpamanya. Coba kalau mobil saya tidak diambil maling, saya nggak mungkin infak sekaligus 250. Nah, untung Alhamdulillah. Ya, kalau nggak dilatih sama maling begini, infak paling yang keluar gampang gambar apa? Imam bonjol kalau nggak pedang pati murah ke kodak masjid. Nah, dengan maling do hikmah kan? Alhamdulillah. Akhirnya antum sering bersyukur. Alhamdulillah ya Allah punya simpenan. Pak, kalau 250 juta ambil antum di dunia, Apalagi antum titipkan di bank sudah haram paling banter berapa? 7%. Tapi kalau antum ambil di akhirat 70 700%. Masya Allah. Enggak ada kok yang harus kita susahkan. Dengan demikian antum malah bersyukur kalau antum nemukan teleponnya maling, nomornya antum telepon. Terima kasih maling, kamu ngajarin saya untuk infak. Selesai. Jadi ada adik sekalian, itulah sehingga sabar di dalam mengasuh anak. Eh ya, sabar di dalam menghadapi tingkah suami, tingkah istri, tingkah mertua, tingkah orang tua atau tetangga, intinya semuanya adalah kesabaran. Makanya Allah menegaskan di dalam firman-Nya, "Wasbir nafsak." Sabar-sabarkan diri kamu. Allah mengatakan sebetulnya cukup, Pak wasbir titik. Tapi Allah memberikan suatu penguat. Wasbir nafsak. Karena yang suka tidak bikin orang itu sabar adalah nafsu. Wasbir nafsak ma'alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajah Allah. Ya, yuriduna wajah. Bersabarlah bersama orang yang menyembah Allah siang malam. Dari sini ada yang sekalian, Kesabaran itu dibutuhkan penumpang, Lingkungan. Kalau antum sehebat apapun, sesoleh apapun. Kalau lingkungan antum rusak, lingkungan antum tidak mendukung, termasuk di dalam rumah tangga suaminya tidak menumpang kajian, suaminya tidak menumpang sholat, suaminya tidak menumpang untuk pakai hijab, nggak bisa. Makanya Allah mengatakan, wasbir nafsaka ma'a ma'alladhina yad'una rabbahu rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha. Tuh. Makanya sabar itu dibutuhkan suatu apa namanya alat, media dan lingkungan. Antum cari. Ya, kalau antum ingin sabar kemudian istiqomah, cari lingkungan yang mendukung antum sabar dan istiqomah. Cari teman yang mendukung antum sabar dan istiqomah wala ta'du ainak anhum turidu zinatal hayati dunya. Jangan sekali-kali antum ingin berpaling. Ah, saya kalau kumpulan sama orang ngaji nanti ekonomi saya turun. Kalau saya kumpulan sama orang-orang yang baik itu, yang orang tekun ibadah nanti masukan hart eh, ini dunia saya turun. Jangan. Hanya turidu zinatal hayati dunya, menghendaki perhiasan dunia. Jangan wala tuti man aghfalna qalbahu jangan kamu mentaati orang yang saya lalaikan hatinya wattaba'a hawa wa kana amruhu furda mengikuti hawa nafsunya dan urusannya berantakan oleh karena itu Pak Imam Ibnu Qayyim menyimpulkan rusaknya manusia karena dua faktor menyanyiakan hati membuahkan sifat lalai menyanyiakan waktu membuahkan mengikuti hawa nafsu maka pasti berantakan kalau antum nggak percaya begini aja antum dari pagi jam 7 ya jam 7 nonton TV Habis jam 9 sampai jam 1 main catur. Jam 1 sampai jam 3 mancing. Jam 3 sampai nanti Isya uh, apa nantu antum melakukan yang sia-sia apa sifatnya atau ngudain canda umpamanya dari <laughs> mulai jam 7 sampai jam 9 kemudian habis itu ada yang saya lihat main kartu sampai jam 1 malam terus antum lakukan dua malam tiga malam empat malam nggak sampai dua bulan antum hancur menyanyikan hati lalai menyanyikan waktu mengikuti hawa nafsu makanya Allah katakan wa kana amruhu furuta nah sabar itu ada tiga sabar dalam melaksanakan perintah Allah sabar dalam meninggalkan larangan Allah dan sabar di dalam men, uh, menghadapi takdir maka Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu sabiru di dalam menjalan menghadapi apa menjalankan kebaikan. Wasabiru di dalam apa? Meninggalkan larangan Allah. Warabitu di dalam menghadapi takdir. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Termasuk faedah faedah kesabaran. Satu. Faedah yang pertama, Allah akan menjadikan tokoh orang-orang yang sabar. Makanya rata-rata Orang yang sabarlah yang bisa jadi tokoh terutama agama. Waj'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim eh, Ibnu Taimiyah wa bis sabri wal yakin tunalul imamatu fid din. Dengan keyakinan dan kesabaran kepemimpinan agama didapat. Ya, ini dasarnya bisa kita lihat dalam surat As-Sajdah ayat 24. Waj'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Tokoh agama, ketokohan di dalam apapun dibutuhkan kesabaran. Mbak, ulul azmi menjadi hebat Nabi Ibrahim, Nabi Musa, termasuk juga Nabi Muhammad. Kenapa? Karena kesabaran. Ulul azmi minan rusul. Antum lihat ujian apa yang tidak didapat oleh Nabi Ibrahim. Ujian apa yang tidak dihadapi oleh Nabi Muhammad dan lolos, lulus. Akhirnya termasuk ulul azmi. Kemudian yang kedua, orang yang sabar selalu bersama Allah, bersama pertolongan Allah, bantuan Allah dan juga apa? Takyid ya, eh, berbagai macam bantuan akan datang. Yang ketiga, Allah akan Eh, bersolawat, memberikan rahmat dan memberikan hidayah Hal ini sejalan dengan firman Allah yang ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Dan Allah akan menolong atas musuh-musuhnya karena Allah mengatakan wa in wa tattaqu la yadurruhum la yadurrukum kaiduhum syai'a. Kalau kalian bersabar dan bertakwa, maka tipu muslihat mereka itu tidak ada bahayanya buat kalian. Makanya antum lihat Pak, tipu muslihat Yahudi pada zaman Rasul nggak ada nilai apa-apa kan di depan Rasulullah, di depan para sahabat. Dan saya katakan, sebetulnya sampai kapanpun Yahudi itu tidak pernah hebat. Kenapa sekarang bisa menguasai kaum muslimin? Karena lemahnya kaum muslimin, karena tidak sabarnya kaum muslimin, tidak takwanya kaum muslimin, dan kuatnya mereka muncullah berbagai macam penguasaan dan kehinaan di kalangan umat Islam dari kalangan al-Yahud dan orang-orang kafir. Dan di antaranya as-sabru 'alal masaib min azmil umur. Ya, ikhwan, ternyata sabar di, di depan musibah itu sebagai latihan untuk kepemimpinan dan untuk apa namanya kekuatan kita. Dan Allah itu cinta terhadap orang-orang sabar dan yang terakhir kata Allah Subhanahu wa taala Inna fi dzalika laayatin likulli sabbarin syakur. Orang sabar itu pasti syukur, orang syukur itu juga gandengannya pasti mudah sabar. Makanya orang itu kalau tidak bersyukur sulit untuk sabar, orang itu kalau sulit sabar sulit untuk bersyukur. Syukur sabar itu pasangan yang akrab. Nah, ini eh, apalagi di akhirat ya Eh, banyak sekali fawaidnya. Selanjutnya dan sekalian karena waktu eh, juga kita akan percepat di antaranya adalah al-iman amalan-amalan yang sering dilupakan oleh umat sekarang adalah membenahi keimanan. Bahkan ada yang sekalian maaf di tengah berbagai macam kesesatan orang itu malah mengimani yang sesat mengimani khurafat mengimani tahayul, bagaimana kuatnya mereka, percayanya mereka terhadap khurafat. Contoh ajarin sekalian, di beberapa kampung kuat mereka mengimani kalau di Bekasi itu ada sampai kalau mau dagang, mau deal proyek atau mau ngelamar itu melemparkan katok dalam ke atas tiga kali sambil nggak napas. Itu masih ada. Orang masih takut kok kalau sekarang yakin banget kalau nanti eh, duduk di bantal bisulen, kalau makan di depan rumah jodohnya jar, masih yakin. Bahkan ada di salian dianjurkan dukun karena konsultasi ke dukun saudaranya hilang disuruh beli sepeda gede itu setiap pagi habis sholat subuh suruh narik rodanya yang belakang 17 kali nggak napas. Yakin banget kalau itu nanti akan mengembalikan saudaranya. Yakin mereka kalau sekarang menjelang Ramadan harus padusan, kalau menjelang Ramadan harus nyekar. Jadi adik-adik sekalian inilah yang harus kita bangun. Terlupakan. Jadi orang ini malah yakin terhadap yang khurafat, terhadap yang syirik, terhadap yang kufur, melelaikan iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitabnya. Dan di dalam masalah keimanan ini, ini ada yang hulu seperti khawarij, yaitu menyatakan iman ini tidak bisa dipilah dipisah utuh ketika hilang satu maka hilang semua adapun murjiah iman itu merupakan suatu yang utuh kalau sekarang ini kena maksiat dan yang lainnya juga nggak ngaruh sehingga al maksiat la tadurrul iman kemaksiatan tidak membahayakan keimanan dan sama-sama semuanya adalah sesat Selanjutnya di sekalian hal-hal yang sering dilewatkan dilupakan amalan amalan hati yang sering dilupakan umat sekarang adalah bersikap zuhud. Ya, sudah tidak ada zuhud sama sekali <clears throat> di dalam kehidupan ini. Bahkan <clears throat> kalau kita lihat sikap zuhud hanya ada di dalam teori ulama salaf, ya, terutama di dalam masalah kekayaan, di dalam pakaian, di dalam kendaraan, di dalam masalah-masalah mengumpulkan harta, ini semuanya sudah jauh daripada sikap zuhud. Padahal Allah menegaskan wa'lamu annamal hayatud dunya. Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia laibun permainan belaka. Walahun dan suatu kesia-siaan, wazinatun dan perhiasan. Dan isinya perhiasan itu biasanya cuma tiga dipamerkan, dibanggakan dan dibuat simpenan sesaat nanti di hari kelak pada saat tua itu aja. Watafakhurun saling bangga bainakum watakasurun dan berbanyak-banyakan fil amwali wal aulad kama sali seperti hujan a'jabal kufar membikin kagum para petani nabatuhu ya tumbuh-tumbuhannya tanamannya ya sedang mereka hijau, thumma yahiju kemudian menguning, fatarahu musfarran kemudian akhirnya hilang. Thumma yakunu khutama kemudian akhirnya hancur. Wa fil akhirati adzabun syadid di akhirat adab yang pedih wa maghfiratun minallah dan pengampunan dari Allah wa ridwan dan eh, eh, apa namanya ridha wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur tidaklah kehidupan dunia kecuali kenikmatan sesaat. Dan Allah juga ada hadirin sekalian mengumpamakan di dalam surat Al-Kahfi dunia itu datangnya seperti air dan perginya seperti angin. Ya, saya ulangi sekali lagi. Allah menegaskan di dalam surat Al-Kahfi, dunia itu datangnya seperti air, perginya seperti angin. Di dalam surat Al-Kahfi ayat 45 46. Wadrib lahum masalal hayati dunia. Wahai Muhammad, berilah perumpamaan buat mereka untuk kehidupan dunia. Kamain seperti air. Anzalnahu minas sama yang saya turunkan dari langit. Fakhtalata bihi nabatul ardi. Kemudian campur di dalam bumi. Ya, Kemudian menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, setelah tumbuh hijau mereka buah, setelah itu apa? menguning dan mengering akhirnya tidak ada itulah dunia akhirnya diterpa angin hilang buahnya kadang rontok, kadang-kadang tidak berbuah, baru bunga saja sudah tidak menghasilkan apa-apa. Itulah kehidupan dunia. Innama masalul hayati dunia Dan dalam perumpamaan lain juga Allah mengatakan Sesungguhnya perumpamaan dunia itu Kama in anzalnahu minas sama' fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nas wal an'am yang dimakan oleh manusia, yang dimakan oleh hewan ternak. Hatta ida akhadatil ardu zukhrufaha. Ketika sekarang menghijau mereka, fazayyanat wa dhanna anna ahluha annahum qadiruna 'alayha Ketika penduduk negerinya merasa bangga, merasa sombong, merasa memiliki, ataha amruna lailan au nahara kemudian datanglah perkara saya yaitu apa azab bencana yang masya Allah kadang-kadang rumah megah Allah kirimkan gempa bumi hancur sekarang ini lihat bagaimana tanaman yang ditanam oleh kaum Lut alaihissalam dibalikkan oleh Allah yang atas jadi bawah Kemudian kaum Ad, kaum Samud dihanguskan oleh Allah. Angin sor-sor yang sangat keras dan sangat mem, apa namanya membakar. Akhirnya hilang. Itulah keduniaan. Sehingga dari sekalian zuhud perlu kita ciptakan. Nah, definisi zuhud seperti yang dikatakan oleh Rasulullah. Ishad fid dunya Allah Zuhudlah kamu di dunia, Allah akan mencintai kamu. Maksudnya, terima apa adanya yang penting halal. Itulah. Walaupun 10 miliar. 15, 20. Yang penting halal. Daripada sekarang 20 juta haram dengan 20 miliar halal, mana yang lebih zuhud? Halal. Ya. Makanya dengan salian, Kata para ulama, zuhud itu bukan tampilan dohir. Bisa pakai pakaian katun, pakai apa namanya nilon. Bisa makan gadum halus, dia makan yang kasar. Bahkan kata Imam Yunus ibnu Abi Maisara, zuhud ialah ketika kamu bisa menyikapin nikmat syukur dan musibah sabar. Yang kedua, kamu dicaci dan dipuji orang sama. Dan yang ketiga, yang penting ini, ketika kamu kena musibah, harapan pahala yang di akhirat lebih kamu tunggu daripada musibah itu sendiri. Sehingga nikmat akhirat itu melupakan musibah tersebut. Itulah zuhud. Sehingga ikhwan, tidak ada seorang pun yang bisa menilai orang itu zuhud. Dari mana? Ada orang masa Allah pakainya lusuh, lecek, nggak bisa. Barangkali dia itu memang males nyuci, males ganti pakaian, bisa aja. Ada orang masa Allah celananya sampai ngepir kayak sobeker Honda, bukan berarti zuhud. Ada ada orang masa Allah kemana-mana pakainya cuman itu nggak pernah ganti belum tentu atau dicaci maki diem saja belum tentu juga zuhud. Wah orang itu masya Allah pak Dikatain diem aja, dipuji juga diem, tapi nyampe rumah nyantet atau malah cari dukun. Antum juga nggak tahu. Oleh karena itu, kita tidak bisa menilai orang itu zuhud yang hanya tahu Allah. Wajhad bima nas Zuhudlah yang di tangan manusia. Ini yang penting. Jadi zuhud ialah Terima apa adanya yang penting halal dan jangan suka melihat yang di tangan orang lain. Yuhibbukan nas, orang lain akan mencintai kamu. Ikhwan, coba perhatikan. Allah menegaskan kepada kita. Pernah ada sahabat yang jalan sama Rasulullah SAW. Kemudian ada bangkai kambing yang cacat. Rasulullah mengatakan, Silakan manfaatkan itu. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kalau seandainya hidup aja kita semua nggak ada yang mau. Kata Rasul apa? Sesungguhnya dunia ini lebih hina di hadapan Allah ketimbang bangkai cacat kambing yang cacat ini yang sudah membangkai. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menegaskan laukanatid dunia kalau seandainya dunia ta'dilu Allah sama di sisi Allah janaha ba'udatin sama dengan harganya sebelah sayap lalat masukiyaka masaka kafiran minha syurbata tidak akan memberikan sama sekali minum orang kafir walaupun hanya seteguk air intinya hadirin sekalian kalau seandainya kekayaan semua dunia ini dikasihkan ke manusia, ya, itu tidak mengurangi apa yang di sisi Allah seperti yang dijelaskan di dalam hadis kunci, seperti kurangnya air laut ketika dimasukkan jarum kemudian nempel yang ada di jarum itulah yang diberikan manusia dengan demikian jangan sampai intinya gini dunia silahkan dicari dengan cara yang halal. Terus kemudian ditunaikan haknya. Kemudian setelah itu dialokasikan untuk ibadah kepada Allah dan mencari ridha Allah. Plus jangan membuat kita itu angkuh dan sombong. Kalla innal insana layadgha arra'ahu Sungguh manusia itu cenderung melampaui batas ketika melihat dirinya merasa kaya. Jika demikian, zuhud simpelnya huwa siqah billahi ta'ala ma'a hubbil faqri. Katanya Abdullah ibnu Mubarak, zuhud ialah percaya penuh yang di tangan Allah dan siap miskin. Nah, itu Pak. Itu yang penting. Katanya Abdullah ibnu Mubarak, zuhud ialah percaya apa yang di tangan Allah. Walaupun antum sudah bergelimang harta, walaupun sudah miliarder seperti Abdurrahman bin Auf, seperti Zubair bin Awam, seperti Abu Bakar, tapi yang di tangan Allah lebih banyak, lebih awet, lebih berkah, lebih dipercaya dan siap miskin. Yang nomor dua ini loh, yang banyak tidak bisa dimiliki oleh kita. Contoh aja, banyak ditanya oleh jamaah. Jamaah ditanya suruh milih. Bapak ibu sekalian, mana yang lebih dipilih? Miskin syukur, kaya sabar. Yang dipilih pasti kaya sabar. Disuruh milih lagi, kaya syukur, miskin sabar. Yang dipilih juga lagi-lagi kaya syukur. Nggak siap miskin. Makanya untuk menuju ke sana Pijakan utamanya begini Pak, semua kita. Hendaknya di dalam menjalankan kehidupan ini sederhana. Apa itu sederhana? Pentingkan kebutuhan daripada keinginan, dulukan pola daripada gaya hidup. Itu aja. Banyak maaf di antara kita kadang-kadang mementingkan keinginan kebutuhan, kadang-kadang beli apapun tidak mengukur kebutuhan. Yang hanya menjadi ukuran adalah keinginan nafsu. Begitu juga pola pakaian, pola eh, apa namanya kendaraan, pola rumah tidak disesuaikan dengan kondisi hidupnya. Selanjutnya dari sekalian, hal-hal yang kaitannya dengan amalan adalah tawakal. Ini juga sering kita lupakan di dalam kehidupan kita adalah tawakal kepada Allah. Inti singkatnya, tawakul itu adalah bergantung. Di dalam arti istilah bergantung hanya kepada Allah secara hati, mengerahkan usaha secara tangan dan kaki. Dengan demikian, tawakal tidak menafikan usaha sama sekali. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan secara simpel, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli." Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, kalian akan diberikan rezeki oleh Allah seperti burung. Kenapa Rasul memberikan contoh burung? Tidak hewan lain karena fakta tawakal yang lebih jelas, lebih terurai pada burung mengepakkan sayap, memanjatkan kaki, mengerahkan paruh untuk nangkep mangsa. Kemudian setelah itu pergi pulang, diberikan ke anaknya. Masya Allah, semuanya kenyang. Ini adalah ungkapan gambaran tawakal yang sangat realistis, faktual dan visual. Dan Rasul di sini tidak mengajarkan kepada kita pola cara cari rezekinya burung tidak, tapi pola cara tawakalnya burung. Bagaimana bentuk tawakalnya burung, masya Allah. Ya, harusnya begitu kita. Dengan demikian tidak benar hanya modal zikir, memperbanyak zikir di masjid, rezeki dengan sendirinya akan datang. Tidak benar dengan iktikaf dari masjid ke masjid, nanti Allah akan jamin kita. Tidak benar kita nanti dengan kita berzikir kepada Allah, baca ayat sekian ini sekian, nanti akan datang kesembuhan dan obat. Bahkan kalau kita harus tawakal maknanya serahkan hati kita kepada Allah, kaki berjalan untuk usaha mencari obat ke rumah sakit sakit, ke tabib, mungkin ke tukang uh, apa namanya pengobatan-pengobatan herbalis dan yang lainnya. Insya Allah dengan cara itu makna tawakal itu terwujud. Sehingga pernah ketika Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat ketika masuk masjid, Ya Rasulullah, kita masuk masjid unta dilepas atau kita tali masuk masjid tawakal. Tali dulu, tawakal masuk masjid. Coba inilah makna daripada tawakal yang harus kita uh, realisasikan. Dan orang di hadapan iya karena abudu wa iya karena stain. Ada iya karena abudunya kuat, wa iya karena stain. Tawakal usahanya kuat. Ada iya karena abudunya kuat, wa iya karena stain. Usaha dunianya lemah. Ini orang yang eh, apa namanya dikatakan sufi yang tidak mau kerja menghindarkan dunia. Ada orang yang iya karena budunya lemah, wa iya karena stain usahanya kuat. Ini mirip keledai yang dikatakan oleh Rasulullah, "Innallaha yubghidu kulla ja'dariyin jawad." Allah itu benci orang yang dungu lagi kasar. Sakhabin bil aswak suka teriak-teriak di pasar. Jifanin bil laili bangkai pada waktu malam hari. Wahimarin bin nahar keledai di siang hari. Wa alimin bi amri dunia sangat alim dalam masalah urusan dunia. Wa jahilin bi amril akhirah sangat bodoh dalam masalah urusan akhirat. Sampai saking jahilnya pak. Pernah dia tanya kepada salah satu uh, santri ma'had tahfidz Ditanya, adik sudah hafal berapa juz? Sudah 30 bu, kurang berapa juz lagi dek? Masya Allah. Sudah 30 juz masih tanya, berapa juz lagi? Ini sama aja orang yang nanya, sholat Jumat itu hari apa? Sama. Nah ini iya karena budunya lemah, wah iya karena stainnya kuat dunianya. Ada orang yang maaf pak, ini adalah manusia buangan. Ia karena budunya lemah, wa ia karena stainya itu lemah. Ini ibarat yang sering saya katakan, tidurnya di emperan toko, kadang-kadang masya Allah diusir, ngimpinya dikejar anjing. Nah, selanjutnya dari sekalian adalah masalah kaitannya dengan takwa dan takwa ini perbekalan yang paling bagus. Fatazawwadu fa inna khaira Dan takwa realisasinya, implementasinya menjaga diri dari api neraka dengan melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Dan kata Abdullah ibnu Mas'ud simpelnya takwa ialah hendaknya Allah engkau ingat tidak kamu lupakan. Kau taati tidak kau kufurin, tidak kamu maksiatin dan kamu taatin tidak, eh, kamu syukurin tidak, kamu kufurin. Jadi inti simpelnya takwa itu di dalam doa kita yang dianjurkan oleh Rasulullah setiap habis tasyahud sebelum salam kita baca. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Hendaknya Allah itu kita ingat jangan dilupakan. Hendaknya Allah ditaati jangan dimaksiati dan hendaknya Allah itu kita syukurin jangan kita kufurin. Kemudian hadirin sekalian eh, termasuk amalan-amalan yang sering juga dilupakan oleh banyak orang adalah ar-ridha. Nah, ridha terhadap pertama putusan syariat Allah. Jadi putusan Allah itu ada dua. Putusan yang sifatnya syariat, putusan yang sifatnya takdir. Bagi seorang mukmin radhiyallahu an wa an. Radhiyallahu an Allah meridhoi kenapa? Waradu'an karena mereka ridho sama Allah. Ridho sama Allah artinya apa? Ridho terhadap putusan syariat Allah. Inilah yang dimaksud firman Allah wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim dan tidaklah patut bagi orang mukmin laki dan perempuan ketika Allah memutuskan putusan rasul memutuskan putusan milih-milih ridha Bahkan fala warabbika la yu'minun demi Tuhanmu Muhammad mereka tidak beriman hatta yu, hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima menerima putusan Allah Rasulnya dengan lega hati, tanpa pilah, tanpa pilih, dan tanpa ini enak tidak enak. Bahkan diterima semuanya. Inilah yang dimaksud radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan Allah akhirnya ridho sama dia dengan surganya, dengan pahalanya. Dan yang kedua, ridho terhadap putusan takdirnya. Iya, contoh Pak, sebagaimana manusia ditakdirkan oleh Allah, lihat bentuk tubuhnya. Baik tinggi maupun pendek, kemudian kulitnya termasuk ditakdirkan dari bangsa mana. Ada yang dilahirkan di Amerika, ada dianggilkan di Australia, ada yang diciptakan perempuan, ada laki. Ridho, nggak bisa protes. Kita juga tidak akan bisa protes terhadap putusan takdir Allah yang lainnya. Maka memprotes, tidak terima, tidak ridho takdir itu satu bisa kufur, kemudian yang keduanya stres, kemudian yang ketiganya sifat orang-orang kafir yang suka putus asa. min rauhillahi illal qaumul kafirun. Makanya hadirin sekalian, maaf. Ridho terhadap takdir itu dimasukkan oleh Allah rukun iman. Al-iman bil qadar khairihi wa syarri. Ya. Ridha terhadap takdir <clears throat> itu bertingkat-tingkat, Pak. Yang pertama ridha dan syukur. Dan ini tingkatan al aulia wal anbiya wal muqarrabin. Ada yang menerima tanpa keluh kesah, ini tingkatan kita. Terima sabar. Tapi hadirin sekalian belum syukur ridha. Ada yang sekarang ini keluh kesah dan khuliqal insanu halu'a. Inilah yang harus kita ciptakan. Bahkan Allah menegaskan memberikan suatu apresiasi kepada mereka-mereka para sahabat yang berbaiah kepada Rasulullah laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta syajarah ya yeah. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار akhirnya radhiyallahu an. Kenapa? Karena mereka ridho terhadap putusan syariat Allah. Yang kedua, ridho terhadap putusan takdir Allah. Takdir khairihi wa syarri. Kita diputuskan oleh Allah menjadi orang kaya, ridho sebagaimana ridhonya kita diputuskan kaya, kita harus ridho diputuskan miskin. Sebagaimana kita ridho diputuskan oleh Allah sehat, kita harus ridho diputuskan oleh Allah sakit. Sebagaimana kita ridho diputuskan oleh Allah ketika susah, kita eh, ini, eh, gembira, kita juga harus ridho diputuskan oleh Allah ketika dalam keadaan susah. Karena intinya delapan perkara itu selalu mengisi kehidupan manusia yang kata sang penyair samanya tuntajri 'alal insan wala buddha lil insani Ada delapan perkara yang mau tidak mau akan melalui manusia istima'un wa furqatun satu yang dua pertemuan ada perpisahan yang keduanya sururun wa husnun ada masa gembira ada masa sedih empat Usrun wa yusrun, ada masa sulit, ada masa mudah. Nah, tuj, ini uh, eh, 6 tuj, ini uh, 5 6. Nah, 7 8 sehatun wa sukmun, ada masa sehat, ada masa sakit. Terima. Kalau seperti ini, inilah namanya kebahagiaan, yaitu sikap batin mau dan mampu menerima perubahan. Makanya Pak, kebahagiaan yang hakiki adalah konsentrasi fokus, fokus menghadap Allah dengan amal keakhiratan, hati siap untuk menerima perubahan. Kaya siap, miskin juga siap. Panas siap, dingin siap. Sekarang sakit ini sehat siap, sehat ini sakit juga siap. Sulit, mudah, gembira dan juga sedih. Insya Allah orang tersebut cenderung lebih bahagia. Lihat abidin sekalian Rasulullah ketika anaknya meninggal dunia, Ibrahim, ya. Rasulullah menangis betul. Tapi kata beliau, "Innal aina tadma", mata meleleh. Wal qalbu yahzan, hati bisa sedih wala naqulu illa ma yurdi rabbana tidaklah kita mengatakan kecuali yang membuat ridha Allah artinya radhiyallahu an dari sisi syariat kita tidak melanggar dari sisi ketetapan takdir kita tidak keluh kesah yaitu khuliqal insanu halu'a Termasuk juga ada yang sekalian amalan-amalan yang juga apa namanya eh, bisa kita ini kan al-hazn sedih Pokoknya wala tahinu wala tahzanu antumul a'launa in kuntum mu'minin. Selagi iman itu masih ada, kita itu enggak pernah gundah gulana. Makanya Pak, orang itu ketika sedih, stres, biasanya imannya kurang atau kalau enggak malah lenyap. Lalu yang selanjutnya amalan-amalan yang kadang-kadang sulit kita perhatikan terlupakan adalah rojak terutama saat kita dalam keadaan terpuruk, saat kita dalam keadaan sedih, saat kita dalam keadaan sakit, saat kita punya tidak punya harapan, maka rojak harus kita yaitu harap kita harus munculkan. Begitu juga ada yang sekalian amalan al-khauf wal khasyah ya rasa takut dan itu munculnya dari ilmu karena kata Imam Ahmad aslul ilmi khasyatullah asas daripada ilmu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian yang selanjutnya adalah zikir zikir amalan yang sering terlupakan padahal mudah murah gampang maaf Pak ada yang dikir dibikin oleh Allah per denyut nadi alias per detik Bapak kalau nggak percaya, hitung lihat jarum jam. Baca Allahu Akbar satu detik. Astagfirullah satu detik. Subhanallah satu detik. Alhamdulillah satu detik. Ada yang dibikin oleh Allah per menit. Ada yang dibikin oleh Allah dikir per jam. Ada yang dibikin oleh Allah per hari. Ada yang dibikin per minggu. Ada yang dibikin oleh Allah per tahun. Ada yang dibikin oleh Allah dikir seumur hidup sekali. Apa itu Pak? Fikir eh, si, eh, apa? Si, sumber sekali la ilaha illallah ketika kita menjelang meninggal dunia tutup. Ya. Sekali dituntut oleh Allah la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Mudah kan? Dan dikir yang paling sering direcokin oleh setan apa Pak? Istighfar. Kenapa? Karena setan mana yang tidak kesel dan capek sudah susah goda puluhan tahun hilang dalam satu hari, satu detik, satu menit. Makanya yang sering dilupakan itu istighfar. Sehingga dari salian sampai Rasulullah sendiri menekankan, sungguh saya taubat satu hari seratus kali. Saya istighfar tujuh puluh kali. Nabi Nuh mengingatkan umatnya istighfar. Nabi Hud mengingatkan istighfar. Karena paling sering direcokin setan. Walaupun secara umum dikir itu banyak dilupakan oleh setan. Karena pahalanya besar, cara melakukan mudah, tapi lebih banyak direcokin oleh setan, diganggu oleh setan adalah apa? istighfar. Makanya dari salian ketika saat iblis sumpah demi zatmu ya Allah kami saya akan sesatkan anak Adam selagi hayat di kandung badan. Kata Allah balas apa? Aku terus mengampuni mereka selagi mereka itu istighfar. Sehingga dari sekalian jangan lupa berzikir dan alhamdulillah Allah bagi zikir itu ada dua. Zikir muqayyad terikat Dikir masuk keluar masjid, dikir masuk keluar rumah, dikir kendaraan, naik kendaraan, dikir masuk keluar WC. Semuanya dikir pagi sore mukayat. Tapi Allah juga memberikan dikir mutlak yaitu bebas. Yang penting tidak di dua tempat. Silahkan berdikir. Apa itu? Satu ketika buang hajat. Ya, yang keduanya ketika berhubungan suami istri. Itu aja. Silakan berzikir selain itu. Kalau di dalam hati nggak ada masalah ya, mau di dalam WC di dalam hati nggak ada masalah. Tapi kalau antum di dalam WC umpamanya baca astagfirullah astagfirullah nggak boleh. Begitu juga ketika berhubungan suami istri, subhanallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah, enggak boleh. Ya. Selain itu silahkan sambil naik kendaraan istighfar sambil jalan istighfar inilah yang sering kita lupakan dan akhirnya kita terlewatkan sementara ngejar-ngejar yang besar itu tidak dapat bahkan ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah Dikir itu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Allah ala bidzikrillah tatmainnul qulub Fadkuruni adkurkum. Rasulullah SAW sendiri, Mathalul ladhi yadkurullah wal ladhi la yadkurullah kamathil hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang dikir kepada Allah dengan orang yang tidak dikir kepada Allah seperti hidup dan mati. Dan sebaik-baik dikir adalah membaca Al-Quran. Dan setelah itu arba'u kalimat, empat kalimat. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah akbar. Dan kata Rasulullah, dua kalimat khafifatani fil lisan, sangat ringan di lisan. Habibatani inda rahman, dicintai oleh ar-rahman. Saqilatani fil mizan, sangat berat di timbangan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Selanjutnya amalan yang sering kita lupakan, yang juga sering kita lewatkan. Bahkan Allah mengatakan, wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit sekali hambaku yang bersyukur, yaitu syukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan jalan syukur itu ada tiga. Syukur lisan, ini banyak orang yang bisa. Kemudian syukur hati, mengakui nikmat itu datang dari Allah dan syukur tindakan alias mengalokasikan nikmat-nikmat itu pada hal yang diridhoi oleh Allah. Ini yang sulit dan ikhwas sekalian, katanya Fudel bin Iyad berapa banyak nikmat yang hilang kembali karena bersyukur. Maka wahai hamba Allah, bersyukurlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat ikhwan, Nabi Nuh dijuluki oleh Allah apa? Innahu kana 'abdan syakura. Rasulullah dikatakan oleh Allah apa ah, abdan syakura bahkan ketika diingatkan istrinya untuk agak mengendori kiamnya dia mengatakan apa afala akunu abdan syakura bukankah engkau senang aku menjadi hamba yang bersyukur dan kata Rasulullah at-ta'imu syakir orang yang makan lagi bersyukur mithlu shaim as-sabir seperti orang yang puasa lagi sabar dengan demikian syukur ini suatu hal yang paling penting di dalam kehidupan kita. Ya, intinya siapa yang bersyukur tambah, siapa yang kufur hilang. Contoh aja, orang yang nggak mensyukuri nikmat rizki, maka rizkinya hampa kalau nggak lenyap. Orang yang tidak mensyukuri istri soliha, istrinya bisa pergi hilang. Orang yang tidak mensyukurin suami yang soleh, suaminya bisa lepas juga hilang. Orang yang tidak mensyukuri tentang tentang masalah nikmat, kajian, alhamdulillah di kanan kirinya mudah banyak sementara di daerah lain susah, maka ilmu juga akan lenyap dan hilang. Intinya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kemudian al inaba artinya kita harus ini sering-sering kembali kepada Allah. Karena hadirin sekalian, masya Allah, manusia itu sering melepas diri dari Allah. Ya, hatinya tidak suka kebenaran, kebaikan, benci terhadap apa kebaikan-kebaikan, itu harus terus kembalikan. Ini yang bisa saya sampaikan wallahu alam bisawab dan sekarang kita buka tanya jawab silakan. Ustaz bagaimana kiatnya supaya amalan kita menjadi ikhlas? <clears throat> Hadirin sekalian, kiat yang pertama seperti yang ditunjukkan oleh para ulama di dalam beberapa kitab rajin-rajinlah menyembunyikan amal soleh kita serajin kita menyembunyikan amal buruk kita ya karena gini Pak Karena kadang-kadang kita kalau giliran amal buruk kita sembunyikan, tapi amal baik kita pamer-pamerkan. Ini jelas suatu perkara yang bertentangan dengan keikhlasan, ya. Harusnya sama kan? Sekarang kalau buruk kita apa namanya? sembunyikan, harusnya kebaikan kita juga sembunyikan. Yang kedua, berdoa. Kita harus sering-sering berdoa berdoa untuk minta supaya ikhlas terlindung dari kesyirikan yang khafi di antara doa yang paling bagus diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah dua Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la'alam. ini hendaknya sering-sering diucapkan ya atau berdoa Allahumma inni bika minas syiqaqi wan nifaq wa su'il akhlaq. Allahumma inni bika minas syiqaqi wan nifaq wa su'il akhlaq. Ya. Kemudian hadirin sekalian yang tidak kalah pentingnya memperhatikan amalan mereka yang lebih baik. Artinya gini, ketika kita ada keinginan untuk ria, ingat perhatikan orang-orang yang lebih baik daripada kita. Perhatikan bagaimana keikhlasan Rasulullah, bagaimana keikhlasan Abdullah ibnu Mubarak, bagaimana keikhlasan ibnu Taimiyah, bagaimana keikhlasan salafus soleh. Ada yang puasa 40 tahun, istrinya tidak tahu. Masya Allah. Dia berdagang, pergi sebelum subuh. Ya, makan seakan-akan makanan sarapan. Bagi istrinya, suami saya sedang sarapan, mau pergi kerja, kemudian diberikan bekal oleh suami istrinya untuk makan siang, dimakan untuk buka. Terus seperti itu sampai 40 tahun su istrinya nggak tahu suaminya puasa. Makanya Allah mengatakan in eh, Rasulullah SAW menegaskan inna Allah yuhibbu yuhib yuhibbu al abdat taqiyal khafi an naqi Allah itu mencintai seorang hamba yang bertakwa yang sem yang menyembunyikan amal yang bersih dari berbagai macam intrik-intrik tidak ikhlas. Lalu yang tidak kalah pentingnya memandang remeh apa yang telah diamalkan. Ini Pak. Pandanglah remeh. Bahkan kalau bisa kita buang amal kita. Kalau lagi sodako. Seperti buang hajat kita. Ada orang yang pernah ingat. Ya Allah Masya Allah iman banget itu kotoran saya bentuknya begini-begini. Ada yang hafal sampai hari ini enggak? Bahkan hadirin sekalian kita membuang uang kalau bisa ratusan juta miliaran seperti kita buang kotoran kita sama sekali kita ingat bentuknya dan kapannya terlupakan. Makanya kenapa Pak Allah berfirman wala tubtilu sodakohdikum bil mani wal ada, jangan nanggo batalkan sodakohmu dengan mengungkit-ungkit dan menuturkan, Pak. Maksudnya man itu menyebut contoh kasih jilbab saja tiap ketemu diingetin Masya Allah mbak masih baru ya mbak jilbab yang saya kasih dulu padahal udah lama ini termasuk membatalkan ya Kasih baju tiap ketemu diomongin, kasih sandal tiap ketemu diomongin, batal. Apalagi diungkit-ungkit. Coba itu kalau nggak saya utangin dulu modalnya. Jadi orang bangkrut melarat tuh. Sekarang giliran sukses sombong. Itu al-ada. Lebih batal lagi. Kemudian khawatir kalau amalannya tidak diterima. Nah ini Pak, kita sekarang sombong dari sisi mananya? Ceramah kita yang kita utarakan hanya menyambung lidah, lidahnya Rasulullah SAW. Apanya yang kita banggakan? Sekarang amalan kita yang kita amalin. Pak, orang yang lebih hebat daripada kita miliaran seperti Utsman ibnu Affan membeli sumur orang-orang Yahudi kalah kita Utsman bin Affan menyiapkan 900 ekor unta lengkap dengan perbekalannya untuk Jaisul Usrah yaitu perang Mu'tah, perang yang paling sulit. Kalah gitu. Salat kita Masya Allah Imam Abu Hanifah kalau sudah solat tidak bergerak persis seperti pakaian diletakkan. Ya, coba. Kalau kita bangga dengan solat mutlak kita, Harun Ar-Rasyid dalam sehari 50 kali minim sholat mutlaknya kadang-kadang ratusan rakaat. bangganya apa kalau zuhud kita Masya Allah di sana ada Muhammad Ibnul Munkadir di sana ada Sufyan As-Sauri di sana ada orang-orang yang lebih hebat daripada kita apanya sholat kita kita banggakan Masya Allah zakat kita sodako kita apanya intinya kalau antum sekarang ini bangga dengan amal antum, takutlah kalau amalan antum tidak diterima oleh Allah. Tidak terpengaruh dengan ucapan orang. Nah ini, ini Pak. Kadang-kadang kita itu terpengaruh dengan ucapan orang, mengamalkan atau tidak, baca Al-Quran, ya ada orang pada ngomong, Masya Allah, si bulan itu dakwahnya begini-begini. Akhirnya apa? Kalau tidak seperti dia, takut gak dipakai, takut gak laku. Ya, umpamanya sekarang infak, kalau nggak segede dia, maka nanti nggak dikatakan dermawan, nanti tersaingi. Ngomong ah, ini ikuti omongan orang dalam berpakaian juga ikutin omongan orang. Akhirnya ria, akhirnya apa? Pamer, akhirnya apa? Demi orang. Intinya usahakan jangan terpengaruh. Pokoknya gini, man talaba ridallah bi sakhatin nas radhiyallahu an nas alai. Barang siapa yang mencari ridho Allah dengan konsekuensi dicela orang, Allah akan ridho sama dia. Orang lain akan dibikin seneng sama dia. Dan rata-rata gini pak, nurutin senengnya orang itu tujuan yang tidak ada habisnya. Dan yang kedua, Senangnya Allah itu jelas pahalanya. Oleh karena itu, kejar senangnya Allah, jangan kejar senangnya manusia. Bahkan katanya Imam Ibnu Hazm, mendingan dicela, diomongin, dikritik orang daripada dipuji-puji orang. Siapa yang di dalam hidup ini menempatkan dirinya tidak ingin diomongin, dikritik orang, sejatinya dia adalah orang gila. Makanya kalau antum ingin nggak diomongin orang, nggak didik orang, nggak dicela orang, gendeng lebih pas. Orang gila. Kalau sekarang ada orang ngomongin gila, ya lebih gila. Wah itu dasar orang gila nggak pernah pulang, ya namanya gila. Nggak pernah mandi, ya gila. Kenapa? Lebih baik diomongin. Kalau antum diomongin, dikritik orang. Kemudian kritikan itu ada pada diri antum. Antum berubah. Masya Allah. Bahkan rahimallahu mra'an ahda uyubi ilayya. Semoga Allah merahmati orang yang menghadiahkan aib dan cacat kekurangan saya pada saya. Tapi Pak, kalau kekurangan tersebut tidak ada pada diri antum diomongin ini adalah hadiah pahala tanpa antum ngeluarin keringat orang gila aja yang tidak perlu seperti ini kata Imam Ibnu Hazm maaf oleh karena itu kalau sekarang ada pada diri kita buat koreksi alhamdulillah, tidak simpenan pahala, semuanya baik. Tapi kalau sekarang pujian, pujian tersebut ada pada diri kita, dipuji orang, masya Allah dia itu hafal Al-Quran 30 juz, bangga, sombong, akhirnya ujub, maka Pertama, ujub itu akan melemahkan hafalan dia karena dia sudah merasa paling hebat tidak mau menambah, tidak mau memurojaah, tidak mau meningkatkan mungkin tajwidnya, mungkin kelancarannya, mungkin dobetnya. Nah, yang keduanya adalah ujub. Tapi kalau sekarang tidak ada pada diri antum dipuji-puji, Orang itu hebat, masya Allah, hafal 30 juz, ternyata cuma juz 30. Ah, pakai pakaian kepalsuan. Untuk apa kita bangga dengan pakai pakaian kepalsuan? Tapi kalau sekarang antum sekarang dipuji-puji tadi, ya tidak ada pada diri antum satu antum akan bangga dengan sesuatu yang tidak ada pada antum dan ini adalah keculasan hidup. Kemudian yang keduanya, antum bangga dengan kepalsuan sama aja antum pakai pakaian hasil curian dan yang ketiganya antum menjadi macan ompong. Wah antum diseganin orang tapi ompong, ditokohkan tapi ompong, kasihan. Selanjutnya senantiasa ingat surga neraka. Coba antum lihat tadi, tiga orang pertama kali dimasukkan ke neraka, apa nggak ngeri? Ternyata bukan orang-orang jelek dohirnya, baik, murang mati syahid, alim, kori, tukang sedekah. Dan yang terakhir, ingatlah ketika Anda berada di dalam kubur sendirian. Dari inilah hal-hal yang bisa eh, membuat kita itu semakin ikhlas insya Allah. Ustaz, apakah tidak termasuk ikhlas apabila mengerjakan suatu lupa meniatkan dalam hati untuk Allah dan tidak membaca bismillah? Uh, kita lihat dulu kalau sekarang itu al-ada yaitu ada kebiasaan seperti mencuci, itu yang penting bismillah aja. Seperti masa, yang penting bismillah aja. Tapi secara umum kita niatnya adalah untuk mencari pahala, itu secara umum. Karena tolong diperhatikan, amalan-amalan duniawi, tidur, makan, termasuk mencuci akan berubah menjadi pahala karena apa? Karena niatnya. Tapi tolong diperhatikan, perkara-perkara yang haram dilarang gak akan bisa berubah karena niat. Contoh, kita mencuri hasil curiannya, kita sedekahkan niatnya untuk kebaikan bangun masjid, gak bisa. Begitu juga yang lainnya. Dengan demikian, tapi kalau ibadah harus sholat, harus niat di dalam hati, kepuasa harus niat, begitu juga zakat pemberian ini zakat atau hadiah. Ini tergantung niatnya. Antum bisa sama-sama memberi uang orang, tapi apakah uangnya ini hibah, hadiah, zakat atau sodako? Tergantung innamal a'malu biniat. Itu yang penting ya. Tapi kalau adat secara global, antum tidur, antum masak, antum cuci, antum mengasuh anak, semuanya ini adalah dalam rangka untuk kita itu mening kalau mendidik, mendapatkan generasi masa untuk supaya makan dan kalau keluarga saya makan sehat, bisa ibadah, bisa menunaikan berbagai macam kebaikan, atau saya tidur supaya nanti bisa bangun tahajud, insya Allah semuanya adalah ibadah. Bismillah. Selanjutnya dari salian, uh, eh, Ana minta nasihat un, Ustaz untuk ibu Ana yang sudah berumur lebih dari 60 tahun Tapi masih menyibukkan diri dengan nonton tontonan sinetron film India huh, <sighs> Aduh ini Ini biasanya nanti tiru ya Tari-tari India ya eh, Nenek-nenek pakai tari India pakai sandal jinjit repot sangat susah ya rajin tapi ibu rajin taklim dan daurah masya Allah hebat ini ya kalah ini apa namanya eh, remaja gaul ya daurah rajin sholat duha tahajud dan sholat rawatib tapi seiring bersama dengan ibu-ibu anak juga rajin nonton sampai-sampai para cucu juga ikut nonton. Kalau kami nasihatin, beliau marah dan ada saja jawabannya. Sekarang ibu juga eh, daurah di masjid. Ya jangan ngomong. <laughs> ya. Wah ini kalau begini saya nggak mau jawab ini ya. Ya intinya begini, adik-adik sekalian ya. Uh, perlu diketahui bahwa min husni islamil mar'i tarku malayani. Pertanda kebaikan, tanda baiknya muslim itu meninggalkan suatu yang tidak ada gunanya. Masya Allah, Yahya bin Mu'ad ketika diajak ngobrol temannya tidak ada gunanya mengatakan hentikan matahari dulu. Masya Allah. Ikhwah sekalian, kalau kita perbandingkan dengan hadis Rasulullah yang mengatakan man qara'a harfan min kitabillah falau bi hasanatun fal hasanatu bi asyri amsalha. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah akan mendapatkan satu kebaikan. Satu kebaikan dilipatkan sepuluh kali. Masya Allah. Sekali duduk nonton sinetron berapa ratus kebaikan yang lenyap. Kalau Rasulullah juga mengatakan <clears throat> man qala subhanallah wa bihamdihi marratan ghurisat lau nakhlatun fil jannah. Barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdihi sekali ditanamkan satu pohon kurma di surga. Coba bayangkan sekali duduk nonton sinetron setengah jam, satu jam. Bahkan kadang-kadang ada kalau film India itu sampai tiga jam. Betapa berapa ribu pohon kurma yang tumbang. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi itu nggak ada satu menit. Kalau satu jam berarti masya Allah 60 ya 60 bahkan kalau satu menit itu bisa kadang Subhanallah wa bihamdi itu 10 inilah kerugian apalagi kita melihat umur kita a'maru ummati ma baina sitina ila sabi'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70. Apalagi ini sudah umur 60. Tinggal dua kali pilkada mungkin atau sekali pilkada habis. Masya Allah. Bahkan subhanallah Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua Nikmatani magbunun fi makasirun minan nas As-sihatu wal farah Ada dua kenikmatan Banyak manusia tertibu dengan dua kenikmatan Yaitu kesehatan sama kesempatan Ini yang sering kita sia-siakan Makanya saya nasihatkan dan ini bukan suatu hal yang remeh Ibu sekalian adalah suatu hal yang sangat menakutkan. Coba bayangkan kalau kita sedang dalam keadaan nonton sinetron, nyawa kita dicabut. Atau kita habis itu tidur, nggak balik lagi. Ternyata bismika Allahumma amutu wa ahyanya nggak ada. Allahu Akbar, suhul khatimah. Ya. Dan ini tidak tutup kemungkinan karena umur di tangan Allah. Karena itu semua ketetapan Allah dan mati tidak kenal sehat yang sakit katanya. Bahkan kata sang penyair, wa kam min salimin mata bi ghairi illatin wa kam min sakimin asahinan minad dahri. Berapa banyak orang yang sehat mati tanpa sebab penyakit dan berapa banyak orang yang sakit-sakitan enggak mati-mati. Ya, itu perhatikan. Selanjutnya dan sekalian hal yang juga perlu diperhatikan tentang masalah kaitannya dengan umur ya. Bapak Ibu sekalian, kita belum tentu amalan yang ada ini memasukkan surga kita. Kok sempat-sempatnya kita melakukan itu semua? Ya. Ustadz bagaimana seharusnya sikap seorang istri apabila suami tidak mau memberi uang kepada istri istrinya yang istrinya tersebut memang memiliki usaha satu atau istri memiliki penghasilan sendiri Bahkan suaminya menyuruh istrinya e, belanja keperluan anak rumah tangga dengan hasil usaha istri. Ini namanya suami apa ya? Saya punya istilah bagus tapi lupa. Ya. Suami yang numpang hidup di keringat istrinya. Ini. Dan ini adalah bukan hanya tindakan melanggar kode etik tapi haram hukumnya. Karena apa? Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Kenapa? Allah mengangkat laki sebagai pemimpin. Lanjutin ayat itu. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Karena konsekuensi infak yang dia berikan. Makanya kalau lagi nggak bisa ngeluarin duit, itu kelaki-lakiannya dicopot oleh Allah. Kelaki-lakiannya ditarik oleh Allah, nggak berhak untuk dikatakan arrijal, rijal nggak berhak dikatakan pemimpin karena wabima anfaku min amwalihim. Dan hadirin sekalian tolong diperhatikan. Konsekuensi nafkah itulah nanti laki-laki bebas untuk tamattu menikmati kenikmatan hubungan seks dari istrinya. Makanya diri sekalian kukur dan tidak ada kewajiban untuk menunaikan hak batinnya suami kalau suami tidak menunaikan nafkahnya. Sebaliknya, kalau sekarang suami sudah memberikan nafkah, bahkan termasuk fatwa ulama, kalau sekarang laki mengajak suaminya untuk pindah tempat atau mungkin uh, dia tugas tidak mau maka gugur nafkahnya. Karena apa? Karena hak dan kewajiban tidak tertunaikan secara sempurna. Dengan demikian tolong di, dicamkan ya Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima الله بعضهم 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim dan tidak memberikan nafkah secara normal wajar adalah haram dan hukumnya dia tidak berhak untuk ditaatin dan tidak berhak untuk diberikan hak-haknya dohir dan batin secara normal karena wabima anfaqu tadi konsekuensinya ya ini dan ikhwan antum dolim. Ya. Dan Rasulullah mengatakan ittaqud dzulma fa innahu dzulumatun yaumal qiyamah. Takutlah terhadap kedoliman karena kedoliman itu kegelapan di hari kiamat. Makanya ada sekalian Abu Darda ditegur keras oleh Rasulullah SAW ketika tidak menunaikan hak batin suami istrinya tidak disapa, tidak diberikan nafkah karena sibuk ibadah. Akhirnya ditegaskan lewat Salman Al-Farisi dibenarkan ucapannya oleh Rasulullah inna li zawrika alaika haqqa penziarah punya hak walin wa inna li ahlika alika haqqa keluargamu punya hak wa inna li nafsika alika haqqa diri kamu punya hak wa ati kulla haqqin haq di haqqin haqqau berikanlah hak masing-masing sesuai dengan porsinya suami ana hampir di fit apa difitnah sama teman ana. Setelah ana telusuri, ternyata info yang didapat teman ana salah paham. Cuma teman ana mengatakan bahwa dia jujur, nggak berbohong. Apa ada adanya saja bicara sesuai berita yang dia dengar. Apakah kejujuran yang seperti ini yang Ustadz maksudkan? Padahal info yang didapat belum ada kepastian. Ini bukan kejujuran. Ya, tolong diperhatikan ikhwan sifat seorang mukmin tasabbut di dalam menerima khabar. Makanya di dalam bab eh, di dalam Sahih Muslim mukaddimahnya Imam Muslim membuat satu bab wujubu akhdir riwayat minas wajib mengambil riwayat dari yang terpercaya. Dan Rasulullah mengatakan juga di dalam hadis yang diturunkan oleh Imam Muslim kafa bil mar'i isman ayuhaddisa bi kulli masami cukuplah orang itu dikatakan berdusta eh, berdosa ketika menceritakan apa saja yang dia dengar makanya tolong diperhatikan dicamkan kalau mendapatkan berita jangan langsung ditangkap jangan langsung di-share apalagi zaman sekarang Masya Allah zaman share-seran ya sekarang WA dapat share share, share. Akhirnya Pak, kita nanti masuk ke dalam jaring jerat kesulitan sendiri. Hanya hati-hati. Inja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Tabayyun. Terutama berita-berita yang terkait dengan keagamaan. Berita-berita yang terkait dengan politik. Berita-berita terkait dengan informasi harga diri, nama baik dan pencemaran tentang saudara kita maka Pak Rasulullah SAW memasukkan ke dalam dosa tujuh yang menghancurkan diantaranya apa? Muncul dari tuduh menuduh tanpa cek ricek yaitu apa? Qatful muhsanatil mu'minatil ghafilat menuduh wanita yang bersih terjaga dari berbagai macam kesalahan. Ini yang harus kita perhatikan uh, Ustadz bagaimana kalau anak kita sekolah di pondok pesantren lalu kita berdoa dan kita uh, nazarkan ya Allah eh, nazarkan ya Allah jadikanlah anakku menjadi pejuang agamamu boleh uh, tentaramu apakah boleh kita nadar dan berdoa seperti ini enggak apa-apa karena Nabi Sulaiman alaihissalam mengatakan Demi Allah, saya akan menggauli seratus istri saya semua melahirkan mujahid. Sayangnya kata Rasulullah, dia tidak mengucapkan insya Allah, kemudian tidaklah yang hamil dari seratus itu kecuali satu, itu pun lahirnya cacat tidak lengkap. Kalau bilang insya Allah akan lahir semua mujahid. Dari sini Imam Ibnu Hajar di dalam Fathul Barinya menjelaskan perlunya niat saat berhubungan suami istri untuk supaya anaknya menjadi mujahid di jalan Allah. Itu istifadah yang diberikan oleh Imam Al-Hafidh Ibn Hajar. Saat seorang berhubungan istri, dianjurkan untuk niat dan bertujuan anaknya supaya menjahit di jalan Allah. Wallahu a'lam. Saya kira ini ada beberapa hal yang e, terjawab dan saya kira sudah eh, cukup kita simpulkan dengan kesimpulan supaya kita bisa pulang mendapatkan suatu yang bernilai, suatu yang bisa kita simpulkan walaupun sedikit bahwa hadirin sekalian di zaman akhir sekarang Islam lepas seutas demi seutas. Amalan-amalan syiar sunnah sudah mulai hilang, terutama amalan-amalan batin ya yang saya sebutkan tadi kurang lebih ya uh, ada lima belasan ya ini harus kita jaga di dalam kehidupan kita sehari-hari ya yang pertama ikhlas beramal ya ternyata keikhlasan kita sekarang banyak gangguannya kemudian ada tawakal lalu ada iman ada takwa ada khasyah ada roja ada al khawf ada al-inabah, ada taubat, semuanya ini kita coba hidupkan kembali di dalam kehidupan sehari-hari kita. Insya Allah dengan cara seperti itu kita akan bisa mendapatkan Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Keislaman yang sungguh-sungguh haqqa tuqatih maksudnya betul-betul takwa itu menghunjam dalam hati, menghasilkan amalan di dalam tindakan sebagaimana yang telah ditafsirkan oleh para ulama.